وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرة المحترمين ساداتنا الفضلاء معاشر الحبائب ومشايخنا الكرام الأخص حبيب Naufal bin Muhammad Alaidrus dari Solo, Jawa Tengah yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya muliakan. Al-Akhas Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang hari ini selaku bintang tamu kita. Ya, bintang tamu yang ganteng dan mempesona yang penuh barokah. kan Habib Novel. Subhanallah, Alhamdulillah. Selamat datang Habib. Habib berdua, selamat datang di desa Yunlo ini. Semoga barokah doa beliau-beliau bisa puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah tau taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajahah dalam majelis ilmu kebanggaan Rasul majelis ilmu majelis taklim kebanggaan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingati milad Majelis Taklim Yunlong yang ke-10 biqaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. selawat salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan perjuangan beliau susah payahnya beliau telah memperjuangkan agama yang kita cintai ini sehingga kalimat tauhid bisa tersebar di muka bumi ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Hadirin hadirat yang berbahagia perkenalkan saya koordinator Majelis Taklim Cabang Yunlong atau bisa dikatakan ketua umum Majelis Cabang Yunlong dua periode dua tahun tahun 2012 2013 2013 2014 Allah. Saya di sini uh, tidak ingin berkata panjang lebar karena kata tadi ada kata, kata pepatah sing penting Habib Eswi gitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan tidak terasa ya Alhamdulillah Majelis Taklim Yulong sudah memasuki usia yang ke satu dasawarsa ke-10 tahun. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan perjuangan yang tidak mudah, perjuangan panjang, kami bisa melewati yang pertama. Tentu saja programnya adalah belajar mengaji dengan dengan sistem an-nahdhiyah ya. Kita belajar mengaji dari nol. Dulu yang di Indonesia sama sekali belum pernah mengenal huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf Arab. Alhamdulillah kita bisa belajar sama-sama di Majelis Taklim Yunlong. Dan mungkin yang di Indonesia sudah sangat berpengalaman, yang di Indonesia sudah mahir dalam e, mengajar an mengajarkan Al-Quran, kita di sini juga ada e, mungkin bisa dikatakan gurune gitu ya. rok toke guru tanpa bayar, nggih. Okay. tahu kuliah, tidak lulusan apa-apa wis. Intinya nawa itu bismillah. Tapi insya Allah kami juga e, melalui penataran-penataran guru. Jadi insya Allah sebisa kami kita tularkan sedikit dari ilmu kami. Jadi kita himbau untuk khususnya yang berdomisili di Yunlong ya berdomisili di Yudlong bagi yang ingin belajar mengaji temennya dulure konconeng pasar konconeng rumpi ngerumpi samping Yulong Tunhol Allah In yang daerah Yudlong nggak perlu jauh-jauh ke Koswb insyaallah e, di sini saya juga mengucapkan ribu terima kasih kepada Habib Habib Naufal maupun Habib Muhammad Mas Seto dan juga Mas Sis yang telah bersudi hadir memenuhi undangan kami Semoga ilmu yang ditularkan bermanfaat ya. Jangan lupa ditulis, didengarkan. Marilah kita berzikir bersama agar kita tenang, agar kita menjadi muslimah-muslimah yang istiqomah insyaallah. Amin. Hadratul muhtaramin, hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir. Terima kasih dan juga seluruh panitia yang telah bersusah payah awan bengiu ratu turung rengi ayam ya. Jadi kurang tidur panitia semuanya. Terima kasih. Jazakumullah alfi khair. Ya, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukti Ana selaku koordinator Majelis Taklim Cabang Yunlong. Baik. Pengen yang segar-segar enggak? Apa sing seger ileh sawan? Es. Pingin berdendang lagi enggak? Kurang keras. Pingin berdendang lagi enggak? Ya wis, tak tepati, tak turuti apa karepe sampean ya. Baik, terima Penampilan daripada grup Rebana Al-Haya Majelis Ta'lim Cabang Yunlong. Kasih tepuk tangannya yang semangat buat mereka grup Rebana Al-Haya Majelis Ta'lim Cabang Yunlong. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Eh, sekali lagi pengumuman ada salah satu jemaah kita yang kehilangan mukena warnanya hijau. Barangkali nanti di antara teman ada yang menemukan silakan serahkan kepada panitia yang di belakang ya. Allahumma salli siang semuanya. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Inilah lagu yang pertama dari kami, lagu yang berjudul Rohatil. Jika nanti dari teman-teman ada yang sudah tahu lagunya, boleh sekalian ikut bernyanyi bersama kami ya. راحت الأوديار تشدو tadi penampilan daripada grup Rebana Hayam Majelis Salim Cabang Yunlong. Kasih sekali lagi buat mereka terima kasih. Nah, mungkin di antara teman-teman ya ada yang mau belajar grup rebana, silahkan datang menghubungi langsung kami dari grup rebana ya Majelis Salim Cunglong datang ke sekretariat Majelis Salim Yunlong ya. Setelah ini nanti HP ini diganti solawatan ora oplosan aku rapopo ya <laughs> apa maneh oplosan ene semu mania tepuk tangan dong wong wadon sing kerja merene ngempet ninggal anak bojone najan apa tak lah Insya Allah masih ingat dengan tujuan kita masih Kenapa kita harus ke sini ibu-ibu? Alhamdulillah Orang belanja belanjani Pakistani hell ya <laughs> Takutnya engko giliran wes ake duite belanja belanjani Pakistani hell Ya piye terusan kek derane niate ilang kabeh. Baik, langsung saja karena waktunya sudah sangat sore. Untuk mempersingkat waktu kita kembali lagi bersama Habib Novel Ala Aidrus bersama juga Habib Muhammad yang kemudian akan dilanjutkan dengan dikir bersama dan kemudian ditutup dengan doa. Dan sebelum acara kami lanjutkan, langsung saya di sini saya sebagai pembawa acara Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari awal sampai akhir, baik dari perbuatan saya ataupun kata-kata saya yang belum ber, yang kurang berkenan di antara teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya selaku manusia yang tanpa manusia yang salah dan lupa dan saya mewakili dari seluruh uh, Panitia Majelis Talim Cabang Yurom mengucapkan beribu-ribu terima kasih baik dari segenap para undangan dan juga jemaah-jemaah di sini. Dan akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. sekali lagi informasi mungkin di antara teman-teman ada yang membutuhkan baju syari. Kami di Majelis Taklim menyediakan bermacam-macam hijab dan juga sekalian mungkin ada yang ingin belajar untuk cara memakainya hijab seperti apa insya Allah di kami menyiapkan guru-guru handal oral sakawate salah satunya saya Satan orang orang Popo ya Nah, juga ada himar, hijab himar, satu set juga ada Virgo.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 Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah istirahat, salat, makan, solawat. Ya, istirahat, salat, makan, solawat. Kita bisa tetap duduk di sini dalam keadaan sehat wal afiah. Insya Allah yang tetap awet sehatnya Yang sakit jadi hilang penyakitnya Amin Allahumma Amin Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang sudah saya janjikan tadi Mari kita belajar Bisa maju tidak apa-apa? Maju aja Nanti kalau di belakang takutnya kejeduk Baru tahu saya adanya. Nanti aja nanti. nanti. Sudah, sudah Pak. Sebagaimana kita nanti akan belajar tentang syukur, betul? Mari kita syukuri nikmat di siang hari ini atas masuk Islamnya saudari kita Nurita. Ya. Mari kita jadi jadi saksi beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Insyaallah Make nya Mbak maju lagi, Mbak. Eh, kamera kamera bisa fokus. Ini mungkin uh, salah satu sahadat yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Ini live. Jadi untuk muslimin muslimat dimanapun anda berada, teman-teman di Amerika, teman-teman yang ada di London, teman-teman di Jepang, teman-teman yang ada di nikmat yang besar menjadi saksi, insya Allah Islamnya saudari Nurita. Mari kita sama mendengarkan syahadat beliau. Ikuti saya ya. Ashadu. Ashadu. An ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi tidak ada dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah Al-Fatihah dengan niat semoga Allah menjadikan kesaksian ini syahadat ini langgeng ila yaumil qiyamah kepada beliau dan kepada kita semua dan semoga Allah taala memberi kita ampunan atas syahadat beliau semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua semoga berkat beliau yang hari ini bersih dari segala dosa hari ini tidak punya dosa hari ini suci seperti bayi semoga seluruh jamaah yang hadir di majelis ini oleh Allah diampuni dosanya semua Allah dijadikan seperti bayi yang baru lahir bersih dari segala macam noda dan kotoran dan semoga Allah taala menghidupkan kita dengan la ilaha illallah mewafatkan kita dengan la ilaha illallah membangkitkan kita dengan la ilaha illallah dan memasukkan kita ke dalam surga bersama ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW sebagaimana niat para awliya wa salihin ketika menuntun syahadat orang-orang yang bersyahadat kita niatkan yang sama ala hadiniyah wa ala tilkan niyah wa ala manawahabiyah bi'ali wa ilah ila.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 Betul? Yang, yang punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya enggak punya syahadat, saya belum punya Islam di dalam hatinya. Maka seindah apapun orang itu, sehebat apapun orang itu, sekuat apapun orang itu, sesehat apapun orang itu, maka dia sangat nyata dan kita walaupun seperti ini dengan segala kekurangan kita, kita punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Harganya tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dunia dengan segala dan maka jauh lebih besar dan lebih hebat dua kalimat syahadat. Karena itu jangan merasa pesimis, jangan merasa kecil, jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Kalau kita udah punya la ilaha illallah, kalau kita udah punya la ilaha illallah orang yang mulia di sisi kita yang hebat di sisi Allah sehingga dikatakan oleh para ulama lau seandainya hati yang tersimpan dalam hati ahli maksiat yang paling hebat di muka bumi seasalkan dia seorang muslim yang paling hebat maksiatnya di muka bumi ini kalau cahaya la ilaha illallah dibuka maka matahari yang terang benderang itu sinarnya kalah dengan cahaya hatinya muslim yang ahli maksiat yang dalam hatinya ada la ilaha illallah. Lah kalau muslim yang ahli maksiat hayatinya itu pun walaupun dikotori dengan kotoran-kotoran yang luar biasa masih luar biasa kira-kira bagaimana dengan jenengan yang mau sholat puasa, yang mau sodakoh, yang mau cari ilmu, yang mau menebarkan ilmu, yang mau bantu saudaranya yang mau berbakti kepada orang tua yang mau berkorban untuk keluarganya insyaallah nur ala nur Cahaya di atas cahaya yang cahayanya semakin ber, bertambah dari hari demi hari. Karena itu yuk kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita ngerti khalifah Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua. Beliau adalah mertua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau juga menantu daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Khalifah Umar bin Khattab beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan tidaklah aku dengan sebuah kecuali aku mendapatkan empat nikmat Allah. Ini aneh atau enggak aneh? Kena musibah satu kok dapat nikmatnya empat. Biasanya kalau kita kena musibah satu terus merasani musibah-musibah yang lain. Sudah jatuh tertimpa tangga pula Aku selalu ning Hongkong aduh kesel-kesel bojo kok cerah rapi meneh. Betul betul. Ini kena musibah begini dianggap musibah kan? Dianggap musibah nih. Padahal belum tentu itu musibah. Udah terus nyebut yang kasih ya tak kirimi duit. Betul tak betul? Ya, omah mah, ya tak tukoke kok barang-barang dinggoni dhek karo bojo anyari tambah aku dipegat. Betul tak betul? Ada ada yang seperti itu? Banyak. Jadi begitu dapat satu musibah itu nyebut hal-hal yang lain yang enggak enak, yang enggak enggak enak. Lain dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau kena satu musibah, beliau katakan aku temukan empat nikmat Allah di dalam musibah tersebut. Yang pertama adalah aku bersyukur kepada Allah Musibah itu bukan terjadi pada urusan agamaku. Musibah itu terjadi dalam urusan duniaku. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sepanjang hari taunya musibah itu duit hilang, itu musibah. Sandal hilang, itu musibah. Motor dicolong, itu musibah. Kesempet glundung, itu musibah musibah, dompet hilang itu musibah, handphone baru beli jatuh remuk itu musibah. Tapi kalau sholat subuh jam 8 Gak mikir itu musibah, Gak mikir itu musibah. Bahkan bahkan ada orang yang mau naik pesawat ya, kemudian didoakan semoga nanti jajaranmu, wong wedok sing tuwek tak Ya, dianggapnya justru kalau yang jajari itu nenek tua itu musibah. Kalau yang jajari cantik cerita rock mini itu berkah gitu. Hmm. Ya gitu kadang kita menganggap yang namanya musibah itu kalau urusan dunia dunia ada musibah itu ada dua, ada musibah dunia, ada musibah akhirat. Kalau musibah dunia itu kecil, kalau musibah akhirat itu besar. Sayang kita nangis kehilangan bojo, nangis ditinggal calon suami, nangis dari perusahaan, perusahaan tapi gak nangis kalau subuhnya hi, hilang, gak nangis kalau lupa gak sholat ah, asar, gak nangis kalau mata kok kemudian keranjingan lihat pria yang tampan, tampan, tambah tampan, alhamdulillah. Wow. Wow. Masya Allah Masya Allah lagi ini rada kurang ajar. Oh sambil maksiat kok zikir subhanallah. Ini kan dosa, ini kan do, dosa itu musibah, tapi kita nggak nganggap musibah. Lain Khalifah Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu setiap kali kena musibah beliau mendapatkan empat nikmat di dalamnya beliau katakan alhamdulillah musibahnya cuma urusan dunia bukan urusan akhirat. Urusan Sabun itu kecil. Jenengan kehilangan dompet jangan khawatir. Sok ben yo kabeh hilang. Betul betul. Jenengan kehilangan bojo jangan khawatir. Sok ben bojone yo hilang. Jenengan kehilangan anak gak usah bingung. Sok ben anake yo hilang. Jenengan kehilangan apapun gak usah bingung sebab semua nanti juga hilang. Lah yang mestinya bingung kalau kehilangan i iman. Makanya kalau iman masih ada nggak usah bi bingung. Pernah diceritakan orang sufi, seorang Allah punya tetangga. Tetangganya penyembah api. Tetangganya nyembah api. Wali Allah dengar kalau tetangganya kirim barang, kirim barang kulaan gitu ya. Duitnya semua dibuat untuk kulaan, barangnya dirampok orang di tengah jalan. Musibah atau nggak musibah? Uangnya habis semua, habis, gak punya apa-apa. Maka orang soleh ini ngomong sama murid-muridnya, hari itu jamnya pengajian. Murid-muridku, yuk pengajiannya libur. Libur kenapa? Tonggo saya kena musibah. Tonggo saya kena musibah. Yuk takjak nilii tonggo saya. Muridnya diajak nilii tonggonya, padahal tonggonya seorang majusi penyembah ah, api. kilek ke tonggonya, ngapunten, kecepatan boten. Button Yang merasa kecepatan lambatkan seperti ini. Kelambatan, lelet, ngantuk. Terus kalau di mana? Yang sedang-sedang saja. Lah itu yang angel. Monggo, Ya, itu yang yang angel. Sampai di mana tadi? Tilek, toh? tonggonya, padahal tonggonya adalah majusi penyembah api. Maka tok tok tok tok, enggak assalamualaikum. Masuk tok tok assalamualaikum. Orang kafir kok. Enggak bolehlah salam alal kafir. Tidak boleh mengucapkan salam maka kafir. Kalau mau mengucapkan salam sama orang kafir caranya bagaimana? Assalamu ala manittaba'al huda. Sejahtera untuk orang yang mau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapannya assalamu ala manittaba'al huda. Lah kalau mengucapkan salam aja enggak boleh, apalagi mengucapkan selamat Pasca selamat hari Natal, selamat hari macam-macam haram hukum mengucapkannya. Karena mengucapkannya itu nilainya sama. Kalau ada orang non muslim disuruh mengucapkan syahadat, mau atau enggak mau? Enggak mau kecuali memang niat masuk es Islam dan jenengan mengucapkan kalimat itu sama nilainya seperti jenengan syahadat agama mereka semua. Mau begitu? Gak makanya gak usah pakai mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah, selamat macam-macam. Hormati, jangan hina keyakinan orang lain. Meskipun salah keyakinannya, tapi kita hormati, menghormati, toleransi. Bukan berarti kemudian kita ikut-ikutan merah, ya kan? ikut-ikutan majang, profile picture begitu nyantai saja pokoknya tidak usah dimu sui tapi nggak usah mengucapkan yang aneh aneh tok tok tetangganya buka pintu begitu dibuka tetangganya ini mesem bayangkan kena musibah duit hilang tek mesem padahal yang disembah api jenengan handphone pecah merengut setino betul betul Hadir di sini enggak orangnya? Kalau handphone pecah tuh tenang saja, pertanda baik. Pertanda baik berarti mau beli yang baru. Gitu aja kok re repot. Pecah tukuannya. Gitu. Betul ya Beb ya? Iya. Coba kalau handphonenya nggak pecah dari dulu ya handphonenya seperti begitu pecah akhirnya mbak. Karena Allah ngerti orang ini pelit, maunya handphonenya yang elek terus. Makanya handphonenya dipecahkan tuh gua senganyar. Motomu kilaran, Mata kita itu mah mahal, masa handphone yang cili-cili dideleng ini. Akhirnya matanya tambah sah, sakit. Udah ganti yang besar biar matanya se sehat. Itu hikmahnya kalau handphone pe pecah. Nuh senyum nih, senyum si majus ini. Maka orang soleh ini bertanya, wahai saudaraku, tetanggaku, kamu barusan kena musibah, hartamu habis, apa yang bisa saya bantu? Saya walaupun gak punya apa-apa, tapi siap dengan murid-murid ini bantu anda. Coba lihat nih, muslim yang luar biasa, so, solehnya. Tetangganya yang kafir kena musibah di parani, butuh apa? Kalau kita rasa, no. Rasa neng dunia, pengrasa neng akhirat, ini kan nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang. Padahal beriman dirinya penuh kasih sayang, merasakan penderitaan itu. Maka tetangganya mesum jawab, Allah. Hilang cuma duit, nggak jadi masalah. Duit hilang bisa dicari. Kalau dicari nggak dapat, terus semua juga nanti akan hilang. Yang kan agama saya nggak hilang. Kalau agama saya nggak hilang itu saya ayam. Kalau duit hilang lagi nanti kalau saya mati, duwe wobong, iki api cilik, neng rokok ini lah gede, jadi apa aku? Mikir gitu majusi. Orang soleh ini, orang soleh lain. Giliran saya, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mainan api. Gak kobong. Nyantai, enak, majusi ya lu lah kok kamu gak apa-apa tambah mainan api? Lah gak tahu. Saya cuma ngucap, "Hei api, dengan nama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tolong dadi oboloku ya." Aja mbok obong aku. Ya, aku bawa nama penciptamu gitu loh, aja coba obong. Karena enggak terbakar seperti itu, majusi langsung syahadat. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Majusinya syahadat, sufinya ini lihat majusi syahadat senangnya luar biasa. Lah selesai syahadat, majusinya langsung geblak mati meninggal dunia. Lu sufinya juga melung geblak. Blah. Muridnya bingung, ana wong geblak loro. Yang satu awarahum, almarhum ya kan? Nah, yang satu ini diantara mati dan hidup. Mati enggak, hidup enggak? Juga gurunya bapak "Yai, yai, bangun, yai." Udah kan, tapi enggak bangun. Bangun Yai, ayo bangun Yai. nggak bangun-bangun. Bingung nih muridnya. Setelah sekian lama, Alhamdulillah bangun nih dari pingsan, siuman. Terus ditanya sama murid-muridnya, masih wajahnya pucat. Lu Yai, jenengan blak mendadak kenapa? kui, bolo aku mati dadak. Aku yang belum geblak dadak. lu kok jenengan lihat orang mati dadak ikut geblak kenapa? Lah aku mikir, dai puluh tahun nyembah nyembah geni ngerti-ngerti syahadat mati kan pena, lan duwe dosa ngerti-ngerti mlebu swarga la diwale, engkau aku meh mati balik ora dadi Islam terus piye paham bisa paham ini jadi kalau duit hilang itu hal yang suami hilang alhamdulillah suami hilang Alhamdulillah. Cari yang baru lagi. Iya, tapi aja mbok hilang ilangno lho, Rek. Mosok terus Mas tak ganti ya Mas kurang ajar. Jangan pertahankan yang ada. Yang ada itu walaupun wujudnya Kurang ganteng nggak apa-apa, operasi dikit ganteng nanti. Dipupuri, yang jenengan kan udah pinter di sini ya. Pokoknya di masuk gini kan gitu. Lama-lama kan jadi kempling juga ya, dandani. Pakaian yang bagus lah, rodok ganteng bujuku. Tidak apa-apa, bujumu rodok ganteng. Iya, rodok ganteng, seneng dunia wis rodok ganteng, akhirat insya Allah tambah ganteng. Kan begitu, disayang-sayang suaminya. Lah bujuku kurang kan gak jadi mah masalah. Dihapusi, dihapusi, dihapusi, gak jadi mah salah karena cuman urusan dunia. dunia. Hidup gak mungkin kita bisa bawa semua, mati juga bisa pak, bawa. Jadi yang begitu gak usah dipikirin. Syukuri apa yang hidup. Terus kan ada lagi yang sehat bukan karena masuk rumah sakit tapi korban lelaki. Apa itu? Hamil. Hah? terus nyi, nyidam. Ketika nyidam di suapi suaminya tercinta dulang, a ah, a ah, we. Muntah, a ah, we, muntah. Makanan nggak bisa ma masuk akhirnya dibawa ke rumah sakit, di diopnam di rumah sakit. Lah kita sehari tiga kali walaupun nggak enak kan blam blam blam lab lab lab Ini alhamdulillah Alhamdulillah tidak kulihat oleh musibah yang lebih besar dari musibah tersebut. Ketika aku dikasih Allah kemampuan dalam hati untuk ridho. Untuk ridho, rela, pasrah, seneng, ayem dengan musibah yang diberikan Allah. Duit hilang, gak gersulo. Alhamdulillah, hatiku kok kayak gini yo, ya? ayem tentrem. Lah kayak ono sing kelangan sandal wae kok muring-muring sak Hongkong ru. Ada kan yang wataknya begitu? Nah kita kok bisa kehilangan apa-apa enteng, kehilangan apa-apa enteng itu hati yang mak mahal alhamdulillah hati saya dibuat ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Khalifah Umar bin Khattab, setiap kali aku mendapatkan musibah, nikmat keempat yang aku lihat adalah pasti di dalam musibah itu ada pahala yang besarnya luar biasa. Makanya begitu ingat pahalanya, lupa musibahnya. Eling warase lali idune. Paham? Tadi kan, duh, didoni kan? bener Cici, nggak enak. Tapi begitu tahu ludah itu menyembuhkan, maka mereka mengatakan tulung idonono, tulung. nono Ibat begitu loh nono ki. Wuto aku wis 70 tahun gak iso nyawang, tulung nono Karena ada satu dokter tabib orang soleh yang ludahnya bertuah. Misal seperti itu, Anda-anda yang tunanetra, yang matanya rabun, saya yakin dengan rela berbondong-bondong akan mendatangi sambil please itu nono Betul betul? Karena ingat di balik ludah itu nanti ada kesem kesembuhan. Kalau kesembuhan masih pakai nanti, kalau musibah langsung pahala itu diberi Allah Taala. Taala. begitu kita lihat pahalanya pasti kita tentrem ayam. Bisa tentrem bisa ayam. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah <sighs> saya udah datang belum? Sampai sini kapan? Ini yang ngirim ngirim jin atau siluman? Hah? Mirip jin. Ya, pakai celana jin. Kalau dulu banyak orang kesurupan jin, kalau sekarang banyak jin kesurupan manusia. Paham? Celana jin dulu kemasukan manusia. Ya kan celana jin itu kan dimasukkan kan dipakai manusia. Berarti jinnya kesurupan manu manusia. Makanya nggak usah takut sama jin yang suka nyurup-nyurupi soalnya jenengan suka nyurupi jin. Kan suka atau pakai gitu. Boleh saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Beb tunjuk Beb. Oh ya kan ada dua. Gitu. Jangan dilihat. Dimanapun minum itu sama, pegang terus dimimik gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tahu enggak? Ini godoknya di markas Yunlong. Soalnya di sini cucuannya nggak ada. Bila berbuat di sini di markas Yunlong itu sana loh. Terus sampai sini yang bawa teknik ganjarannya luar biasa. Makanya tak syukuri dulu perbuatan baiknya tersebut. Nikmati dulu gitu aja kok repot. Alhamdulillah La haula wala quwata illa billah. Ini kalau adem gak enak. Mumpung masih ah. Teh itu enaknya panas atau pakai es sekalian. Kalau enggak pakai es atau enggak pakai apa es, es teh atau panas, sedang-sedang justru enggak enak. Memang teh itu enaknya kalau pa, panas. Persis seperti mbak-mbak. Mbak-mbak ini kalau panas ngamuan tambah enak. Wah, ini wanita yang bersemangat. Tapi kalau perempuan hmm, itu sebanyak nggak dicari orang zaman sekarang. Jadi bersyukurlah anda-anda yang cerewet. Syukur. Iya. Tapi kalau kebablasan cerewetnya ya gak enak. Iya. Ini kalau umum kan dia melonyo Panas. Tapi jangan kepa. Waduh. Jangan kak. Iya. Paham maksudnya? Tapi jangan anyep. Kalau anyep itu enggak enak. Alhamdulillah. Jangan jangan lihatkan saya terus. Alhamdulillah. Belum habis nih. Nanti lagi. Boleh dilanjutkan? Sampai di mana tadi? Mesti hilangnya cerewet. Panas. Sampai di mana? Wih, sana jin. Jinnya yang diingat, Bib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan bab syukur. Bab su syukur. Ini juga saya lagi ngarang nih bukunya. Sebentar, sabar. Dulu dulu dulu dulu. Bib tolong Bib ditransfer filenya. Saya lagi minta transferan file ke ke hati saya lewat Habib Muhammad. Tolong baby di transfer ini sini. Plung gitu ya. Jadi tinggal saya play. Oh iya, jangan khawatir. Oh ini saya lagi dulu dari jenengan semua. Ini hati jenengan lagi. Loh, sholat tuh. Ambil plek satu, ono sing nangis baru kehilangan bojo. <laughs> Lah wong iso-iso kok nangis, loh bojoku, bojoku kehilangan bojo nangis. Aduh. Uh, ini ada yang nangis Senin mau dipecat. Mau dipecat Senin nangis aku sesuk kerja neng di. Bingung, alhamdulillah dipecat berarti curahkan anyar di depan mata gitu aja kok repot. Santai, ini syukuri apa yang ini cerita nih ada satu orang terapung-apung di tengah laut, di tengah laut. Tapi mesem, ini ibu tua mesem. Nah, yang di sampingnya ini kan korban korban kapal ancur gitu kan. Yang di sampingnya nih lihat bingung, loh Jenengan kok mesam mesam mesam mesam. Ini stres gendeng edan atau gimana? Bu, bu, bu, ngapunten. Jenengan kok mesam mesam ada apa? Aku sungguh bahagia. Loh, jenengan geladrah ini di tengah laut. Kita nih mau mati. Kok jenengan bilang sungguh bahagia? Oh iya, saya sungguh bahagia. Kenapa? Saya punya anak dua. Loh, anak dua kok jenengan bahagia? Gimana caranya? Anak saya yang pertama udah meninggal dunia. Tinggal anak saya yang hidup satu. Anak saya hidup sa satu. Lah aku yo seneng toh. Yen aku mati Yen aku saiki mati, aku seneng ngiling-ngiling. Bariki ketemu anak aku yang pertama sing wis mati. Alhamdulillah, jalan menuju anak pertama terbuka lebar di depan mata. Yen aku selamat, alhamdulillah ketemu anakku lanang sing ngarep-ngarep aku, pasti dia akan nyambut aku dengan senang luar biasa. Lo orang di tengah laut, meh kelelep mikirin je ape-ape. Yo penak, turu yo penak, kanca yo akeh, ben minggu yo kumpul ketemu, ngono kok jek mumet sambat ae kan Betul? Betul? Makasih ya Pepia ya transferan ilmunya. Paham, paham. Jangan di jangan sum jangan nge jangan re dan jenengan apal semua. Soalnya ini problemnya manusia, bingung, sumpek, ngeluh, resah. Kan bisa bi bahkan bisa, tapi jangan bingung. Ya kan? Re jenengan langsung kok sah. Kan re yang lain masih ba banyak. Sum jenengan pak. Ya, padahal yang lain juga masih pak banyak. Itulah suasana hati sebagian besar manusia di zaman ini sumpah bingung, resah. Ini bagian dari hidup yang tidak terpisahkan karena manusianya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syukur kepada Allah, kurang syukur kepada Allah. Saya nanya di sini, yang nggak punya hidung coba angkat tangan. Gak ada. Punya hidung normal semua. Saya ini hidungnya turah-turah, alhamdulillah. Jenengan kan hidung normal, nggak turah, nggak kurang. Kalau saya turah-turah kegedean kirung kuwi. Kebesaran nih. Ini repot nih hidungnya seperti ini re, repot. Hidung besar itu pasti hampir semuanya mengalami polip. Iya, tulangnya mesti banyak yang beng, bengkok, nafasnya nggak enak. Tapi hidung besar ini kelebihan. Kelebihannya apa? Kalau sujud menerapkan bisa lengkap. Sunnahnya hidung kena lantai bisa. Nah kalau jenengan yang hidungnya itu pas-pasan, Walaupun tulangnya selamat, nggak perlu operasi. Tapi kalau sujud makso, makso. PPK kan cukup selesai. Disyukuri. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh mensyukuri nek nikmat. Habib tahunya kapan nih bab nikmatnya seperti baru saja. Ya baru saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan udah bahagia belum? Jujur, sudah bahagia belum? Belum. Eh, yang sudah angkat tangan. Yang belum angkat tangan. Ah. Yang, setengah sudah, setengah belum coba angkat tangan. Ini, ini berarti kan banyak yang bingung loh ya. Saya nanya, kalau nggak punya nggak punya hidung susah atau nggak susah? Nggak punya telinga susah atau nggak susah? Nggak punya mata susah atau nggak susah? Nggak punya Enggak usah. Jenengan punya ndak hidung? Mata, telinga, mulut, kaki. Belum bahagia, gendeng jenengan. lama sah hidung punya, mata punya, telinga punya, kaki punya, seger sehat, kok urung senang berarti gendeng. Serius. Lo bener ini apa adanya. Kita gerakan mestinya kan yes. Saya punya mata, oh, saya punya hidung, saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya yes, nikmat. Mestinya kan senang tambah punya mulut, bukannya senang gresloy. Lu mohon maaf jujur ya, jujur jujur. Jenengan pernah dicurhati teman? Sering dicurhati teman? Kalau kalau ada satu satu teman yang sering curhat, jenengan dengarkannya itu seneng atau kesel? Lawang jenengan saja kesel. Jenengan aja gak kesel. Lah kira-kira malaikat kesel atau gak kesel? Malaikat ya gedeng ki wong siji ki kurang ajar. Lambe ya dikeki lambe. Kon dikir kok ana gesul. Coba kalau lidah ini dibuat zikir kan malaikatnya senang. Lah lidah kok buat jeng ya. Bojoku lejeng. Jeng bojoku jeng. Besok lagi jeng bojoku jeng. Sampai buat aku jeng bojoku jeng bojoku Jang, bujuk jang. Sampai jadi lagu apal gitu. Kenapa apa? Karena keluh kesah, keluh kesah, keluh kesah. Itu seperti orang nanam. Semakin kita mengeluh, kita nanam sendiri. Akan jadi besar kesedihan nih. Itu. Tapi kalau kita mengucapkan senang, Masya Allah. Begitu senyum, kita ngomong kami. Kebahagiaan akan tumbuh dengan saat sendirinya. Kita semakin susah kalau kisah kita yang buat hidup kita semakin berenergi adalah kalau syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum teh lagi. Boleh ya? Ngapunten, Bib. Nggih. Boten apa, Bib? Konjuk Nggih. Boten kurang ajar, boten, Ganteng ya, ganteng ya. Tundukkan pandanganmu, tundukkan pandanganmu. Ya, beb, beb, ya. Syukur hidup Allah. Ini hidup yang ter terus Siapa yang hafal lagu ini mau saya kasih hadiah? Coba. Yang hafal lagu ini saya kasih hadiah. Ada yang hafal enggak? Dulu hafal, sekarang Leo yang hafal coba. Itu mbaknya hafal. Berdiri mbak coba mbak. Enggak mau. Hadiah dari saya mau. Murugi. Oh, ada ada saat-saat isin, ada saat-saat ngisin-ngisini. Sekarang silahkan yang ngisin-ngisini yang baik ini perlu. Gak usah takut kalau saya mikir isin di sawah segini banyak jenengan ngakak guyulian lihat saya aku ya isin jane. Dikira gak ya isin? Isin saya. Cuman ya tak empet-empet gitu kan. Gaya ini gaya orang gak isin jane ya isin. Sebetulnya mah malu, tapi daripada begini kan lebih baik begini. Ya. Alhamdulillah. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Saya dikasih tahu panitia sampai jam 5. Sekarang baru jam 3 seperempat. Kadung aku bengok-bengok. Kadung aku bengok-bengok teriak-teriak. Jamnya masih banyak. Sungguh kejam panitia dirimu. Teganya, teganya, teganya. Gitu kan? Itu kalau lidahnya orang yang gak syukur. Tapi kalau lidahnya orang syukur lain. Alhamdulillah. Waktu masih panjang. Jadi ceramahnya nggak usah repot-repot nyantai, ngeteh dulu. Alhamdulillah. Oh jamnya masih panjang, jadi tenang-tenang saja, bisa guyon-guyon dulu, ya santai. Yang saya kesian panitia, begitu teh habis saya minta jok godok neng jenong. Sano panitia. Iya nanti. Ya Alhamdulillah Ini saya mensyukuri bisa bangun Rupanya orang loh, mau bangun tuh susahnya luar biasa lagi saya gembrot-gembrot Bener itu kalau mau bangun Angel kan? Angel Lo kita bangun jalan ya tegap Saya pernah lihat kakek-kakek itu jalannya begini Pernah enggak? Nenek-nenek jalan gitu pernah lihat enggak? Kan jalannya gimana? Coba kalau jalan begini, terus ada yang ngomong, "Nek, nek, anu nek lihat depan, nek." Ya aku delok ngarep iki. Dikirakan menghina, oh dia mau lihat depan nggak bisa, bisa lihat pak Bahwa Dan itu hikmatullah taala, manusia itu semakin tua dibuat semakin merunduk. Kenapa? Allah pengen manusia ingat tanah, suruh lihat ta tanah. Makanya jenengan jangan antipati sama ta tanah. Makanya sampai Hongkong jangan lupa simpen ta tanah karena jenengan mungkin ada kerja bersama orang-orang yang makanannya ba, babi, hidupnya dengan an, anjing, anjing babi itu nah, najis, najisnya mukhok tahu najisnya najis yang besar Sucikannya dengan air tujuh kali Salah satu dicampur dengan bahan pasir Jangan bilang angel bib, repot bib Urusan cari pasir bilang repot Cari pengis nggak pernah repot Betul tak betul? Cari bedak nggak pernah? Cari pasir? Jangan buat hila, cari pasir, bukan debu pasir. Bon, abis ambil lagi, abis ambil lagi, ya pakai dikit kan nggak suruh ngambil satu cidok pasir lima kilo kan ngawur. Emangnya mau nyemen? Kan dikit ya beb ya, dikit yang penting ada campuran pasir. Kalau bisa pakai sarung tangan. Sarung tangan juga jangan kena badan. Buang setelah itu. Setelah itu bu, buang kan boros, rugi. Majikan marah, jangan pakai sarung tangan kan gitu. Makanya Islam sudah cari tanah. Kalau tanah nggak ada jangan khawatir, jebol itu lantai. Gak mungkin lah wong saya Beb di Hongkong nggak ada pasir. Wong saya keliling ternyata masih banyak Pak pasir. Keinginannya yang belum ah. Betul, betul, betul. Oh, ini kok sampai tasnya ini gara-gara apa tadi? Oh, hidup disuruh nun, nunduk, lihat tak? mana lihat ba, bawah. Kalau hidup begitu enak. Tadi saya nggak nanya, udah bahagia belum? Jawabannya setengah bilang sudah, eh sepertiga bilang sudah, sepertiga bilang belum, sepertiga di antara bahagia dan tidak bahagia. Makanya saya katakan yang udah bisa ngomong, bisa lihat, kok belum bahagia berarti gendeng seneng. Saya pakai bahasa paling kasar ya. Gila. Kita ini gi gila. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Boleh dilanjutkan? Sumuk ya. Kok cuma saya yang sumuk? Beb normal, normal. Kesemuan normal. Tidak apa-apa atau tidak sakit tidak ya Beb ya. Oh, alhamdulillah. Jadi sumuk itu normal ya. Hmm. Manusia kalau adem, adem panas, Betul kan ya? Sumuk kasih AC, kademan, betul. Ya, begitu kasih AC di kamar mandi minta mandi pakai air panas, kasih air panas, panasan. Ada enggak yang begitu? Manusia itu nggak bisa pas semuanya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Yang disyukuri itu seharusnya apa yang ada. Tapi kebanyakan manusia lihat yang tidak ada. Manusia harusnya syukur pada yang dimilikinya. Tapi manusia suka lihat yang bukan miliknya. Contoh. Oh, bojone wah, Tuh, tuh, tuh, tuh. Sayap kanan bloko mengungkapkan isi hati sebagian daripada hadirat yang di sini mikiri bojone. Bu, Contoh, contoh, contoh. Ini ada satu orang naik bis. Naik bis kan? Di Hongkong nih naik bis. Mbak-mbak nih naik bis. Bis di belakang. Eh. Ada dua ya. Hitam, legam, berombak, panjang. Tapi nggak mirip dengan yang itu kalau malam Jumat tuh nggak. Nggak film-film tuh nggak. Hitam, legam, panjang gitu kan? masuk bis. Wajahnya Masya Allah. Pada tadi cantiknya luar biaya. Matanya nih, matanya biru-biru laut gitu. Sekarang kan tinggal dipasangi kontak lens kan jadi gitu kan ya. Tapi itu asli, asli. Bukan seperti anda-anda bal selsu. Lewang mata Jawa ireng kok diganti biru. Oh iya, syukuri apa ya? Gaya ganti biru masangi orang pas motone soek. Aduh. Mata biru-biru ah, asli. Badannya ramping luar biasa. Pokoknya kata Mbak bukan kata saya loh ya. Yang itu orang perempuan Mary seneng, apalagi orang laki katanya begitu. Naik duduk. Kok orang kaya awakku yo? Aku ki moto wis tak biru ya tetep getokan palsune. Udah kok orang kaya awakku yo. Aku kijane ya ben bengi wis mulai set up, push up, loncat-loncat. Kabeh tak lakoni kok yo ya awakku cek kaya ngene. Kok ora kaya aku yo. untuk ki ora ora miji timun, mijine kok miji apa ki? Ya, jagung gitu ya. Miji jagungnya gede-gede itu ya. Bukan miji timun. Kok ora kaya aku ya, kok ora kaya aku. Terus dibanding dirinya, wah aku elek, ya aku gawak kau yang menolak seneng aku. Kalau saya punya wajah begitu betapa senangnya hatiku. Kalau saya punya rambut seperti itu betapa senangnya hatiku. Ini rambut sudah saya kasih obat macam-macam brodol gak gak mandek-mandek, brodol terus. Brul brul brul. Betul tak betul? Tambah umur kok tambah botak. Tambah umur tambah ah? entek jilbabnya yang disalahkan goro-goro jilbaban entek rambut aku mah nganggo jilbab Mbak entek diobong neng rokok, Ya kan tuh mikirnya tuh mbak-mbak tuh suka begitu ya mbak ya. Betul nggak? Ini ini panasan terus ongkep makanya rambut saya bro brodol semua. Dan harus berhenti di halte berikutnya. Ya, ini dari Yunlong berhenti di mana misal misal. Kos BB, ya, andek di situ. Ada, ada. Dari Yunlong ke Solo. Satu sisam gitu kan. Mandek ini mandek ini bis mandek perempuan tadi turun. Ini jembak tetap di belakang karena tujuannya paling jauh. Turun. Begitu lihat orang ini turun, cewek ini turun, dia alhamdulillah. Alhamdulillah, aku tidak seperti dia. Alhamdulillah. Kenapa? si Sikile pedot siji. Antara ayu sikile sikile. suku mau orang ketoan ketutupan. Palsu aku elek ngene ke utuh. Alhamdulillah. Mestinya ya, nikmat, mestinya nek nikmat. Nah, disuruh suruh gitu aja kok enggak bisa nih sebetulnya kita ini manusia atau kucing. Lu kucing itu sendablek-dablek yang kucing. Meow. Meow. Meow. Meow. Meow. Meow. Meow. gitu kan? Ini majikannya enggak kuat akhirnya kasih nyah plok gitu kan. Makan. Meow, kasih nyah plok. Plok plok. Begitu plok plok gak ada suaranya lagi. Kenapa? Ditinggal semua itu, dimakan sedikit saya itu dia ber pergi. Lah kalau kita enggak meow dikasih meong, meow, meow, meow, meow. Terus minta tuh Terus sudah dikasih minta, kasih minta, kasih minta, kasih minta. Kalau kucing itu ngerti waktunya berhenti. Kalau kita kita enggak. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Rakusnya luar biasa. Setuju? Habib Muhammad ini belum pernah lihat saya ceramah <laughs> seperti ini. Kami sudah sering bersama, cuman saya siang hari ini kesurupan apa nggak ngerti saya. Iya. Ini mungkin banyak jin Hongkong masuk Islam juga nih. Terus masuk. Ada yang mungkin jinnya gendut nih. Wow. Masuk ke sini ya. Ngasih ilmu. Kan Cina kan tempatnya ilmu. Utlubul alim walau bisin. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Makanya saya cari ilmu. Jangan dikira nggak cari ilmu. Dapat, dapat banyak nih saya. Cuman Anda gak ngerti. Podo saya juga gak ngerti. lu kan ilmu kan ditaruh di sini. Nanti keluarnya kapan kan terserah Allah. bertanya ilmu dalam ha? hati. Di kalau dulu jenengan tuh dikasih handphone, fasilitasnya macam-macam nggak mudeng kok. Ngerti ini pokoknya SMS, WA, betul enggak? Padahal ada fasilitas di handphone tuh kan macam-macam tapi nggak mau apa-apa buat dulu. Sok ben ketemu sing pas nak mudeng kan begitu. Sama hati kita ini diisi ilmu sama Allah. Mungkin kita belum ngerti. Nanti tiba saatnya kita nger ngerti. Betul nggak? Kok betul? Sampai di mana tadi? Meow. Ku kucing. Nah ini manusia tadi kalau nggak bisa syukur sama kucing kan mending su kucing ya. Kucing itu bisa bisa tahu waktunya berhenti, tahu di dirinya. Kalau kita nggak nggak bisa. Saya mau cerita boleh nggak? Dari tadi saya cerita nggak? Aku yo bingung asli ngopo gitu ya. Udah, pokoknya anda-anda nih insya Allah kalau hadirnya cari ilmu tidak akan dikecewakan Allah. Bukan saya, siapapun yang ceramah, siapapun yang ceramah. Kalau yang hadir penyelenggaranya niat betul-betul untuk ilmu, maka mau nggak mau tuh yang ceramah sama Allah dikasih nanti. Plung plung plung jane iki ya bodoh, ya goblok, ya ora pinter, ra ngomong ya ora iso. Tiba-tiba jadi cerewetnya luar biasa, tiba-tiba jadi ngomongnya luar biasa. Saya tadi jujur di situ saya mikir, aku ki iki ngomong apa? Awak wis ra penak kademen, teh ya ora teko-teko. Lu jujur apa adanya. Saya bilang sama Mas Seto, set, set, tanyakan, tanyakan. tanya udah datang belum? Tehnya dibuatnya di sana, Beb. Wah, ya udah. Ini alamat saya nih ceramahnya sambil kademen begitu kan? Wah, ini lesu nih, nggak bisa keluar nih, ilmu nggak datang nih. Subhanallah, megang megang ini kesurupan. Hmm, begitu. Ini banyak di sini yang mau dikeluarkan. Kalau saya keluarkan semua jenengan kelelepkan repot. Ya kan kalau kelelep ilmu tambah repot. Repot Pulang dia sama mabuk jangan mesem-mesem deh. Wah, Alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah. Koncone bingung, iki napa kok mrek syukur. Ketemu orang mesum bahkan praktek ketemu buk, Iya, mesum. Repot. Nanti overload kelebihan mu, mata. Santai saja. Santai saja. Sekarang boleh kita senyum. Ini kan senyum dalam il. Saya nggak ngelawak loh ya. Ini bukan lawak loh. Ngelawak mah aku mulai. Jangan anggap saya pelawak loh ya ilmu. Ini il, ilmu. Ada nelayan. Nelayan. Nelayan itu kerjanya cari apa? Ikan. Kerjanya bercocok tanam. Kalau petani di mana? Kalau nelayan? Kalau nelayan di sawah boleh enggak? Boleh. Ya boleh toh nelayan masuk enggak ya boleh. Boleh, boleh nelayan ke sawah. Boleh. Kenapa? nelayan ke sawah tuh lihat-lihat ini sawah mau dijual apa enggak ya. Kalau dijual mau saya jadikan tambak ikan. Bukan bisa toh? Bisa. Petani ke laut boleh enggak? Ngapain? Bunuh diri. Ngawur. Ngapain? Menikmati, mau dia habis panen punya duit pergi ke laut. Wah. birunya lala lautan. Tapi kalau pekerjaannya petani di sawah, nelayan di la di laut. Nelayan ini kapalnya, perahunya yang jelek itu, yang jelek tua, diikatkan. Apa namanya? Parkir gitu ya. Perahunya berlabuh, parkir. Nelayannya tiduran di bawah pohon kelapa gitu kan, tiduran. Asik. Saya mau nanya, boleh? Penemu durian siapa ya? Tuh, penemu durian siapa? Tidak tahu. Mas Duri. Makanya buahnya dinamakan durian karena penemunya Mas. Kalau nggak percaya tanya sendiri. Popodoraru he ya kok ya. Sekarang saya mau nanya durian. Durian itu tempatnya di mana buahnya? Di atas. Di atas kan? Durian itu kira-kira jadi korban durian. Dikir wirdulati, betul. Cuman saya balelo. Saya mengkhianati permintaan panitia. Gelem ini ra gelem yo ngene. Mbok seneni tak terima. Gitu aja kok repot paling. Iya. Iya. Mengecewakan orang banyak. Iya. Sepurone engkang kata. Jadi maaf bagimu ora Gak jadi mah salah. Gitu aja kok re repot. Nyantai. Tapi aku salah gitu kan. oh, disuruh baca Latif kok gak mau. Kenapa gak mau? Bedu Latif itu bagus, indah, amalkan tiap hari pagi dan so, sore. Cuman saya sekarang halnya lagi pengen syukur. Halnya lagi pengen syukur. Saya pengen semua nanti praktek dua zikir. Ya tiga tiga zikir. Yang satu la ilaha illallah. Yang satu sholat Yang satu alhamdulillah. Saya cuma mau ngajak semuanya nanti alhamdulillah. Alhamdulillah nanti Sabar, sabar, sabar. Ya, mohon ya, enggak belakangin jenengan dak ya. Memang ini saya minta berhenti kalau gitu ya belakangnya di sana. Di sini belakangnya di sana, ya kan? Di sini juga belakangnya di di sana. Kan bingung jadinya akhirnya muter terus gini. Santai. Mbak nanya, ini ada pertanyaan dari temennya. Tolong dijawab. Pertanyaannya apa, Bim? Maklum tadi pertanyaan dengan bahasa Jawa. Ini kan kita di Hong Kong. Cing chong ha cing cing ha kung pui ji ha cing. Cing chong di ha ho cing cing ha ping. Paham? tong tombak, Mbak. Jangan tegang-tegang. Bisa dipahami? Pertanyaannya adalah di Hong Kong ini banyak sekali buruh migran Indonesia yang bekerja di dapur kebetulan masaknya babi, babi itu lemaknya lengket. Jadi kalau pakai tidak pakai pun nanti tidak bisa bersih. Kalau pakai sabun tok bagaimana? Bisa ndak itu dia? Soalnya kalau pakai debu belum bisa bersih. Terus kalau debu ditaruh di rumah majikan, kotor, majikannya marah. Solusinya bagaimana? Silahkan. Tadi pertanyaannya sama Habib ya? Silahkan Habib untuk menjawab. Sebentar Pak, Pak. Orang ketua panitia mau dikerjain tambah pokil. Itu murid mirip murid saya, murid bareng sekitar 5000 orang kan. Saya panggil, "Sini." Masuk. Oh, murid saya kan sendiko dawuh, siap. Datang. Ada apa, Bib? Ceramah. Kaget ya. Amin, ceramah? Saya duduk, dia pegang ini. Assalamualaikum jangan dijawab. Ini cuma contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua waalaikumsalam. Tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pengen masuk surga? Pengen. Mau masuk neraka? Tidak mau. Kalau pengen masuk surga, dengarkan apa yang akan disampaikan Habib Nobel. Mirip itu mirip-mirip. Beda dikit cuman mi. Mirip. lah akhirat. Ya Bib ya. Saya ambilkan pakarnya. Sini Bib Muhammad. Oh iya. Empat tahun belajar di pondok pesantrennya Habib Taufik Assegaf di Pasuruan ya. Udah hatam kitab Al-Minhaj. Bah, kitab ibadah minhaj khatam. Ini termasuk salah satu orang yang fikih. Ngerti fi? Fikih. Saya tuh nyantri cuma 6 bulan. Jadi ngerti apa-apa. Beliau 4, saya cuma 6 bulan. Nanti kalau saya jawab tambah salah. Yang jajar yang yang sekolahnya lebih lah lama. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya memberanikan diri untuk jawab Karena bingung mau ngelempar ke siapa sudah. Jadi Cara membersihkan diri dari najis Itu yang pertama Benda najisnya itu dihilangkan terlebih Kalau ada tisu saya boleh minta ada? Boleh, boleh, boleh. Ah, oh. Kan lebih enak masuk. Cocok, cocok. Atau ambilkan babinya sekalian, Dit. Umpama, um. Sebentar, sebentar. Umpama, umpama. Eh tadi yang itu, terima kasih banyak. Umpama di tempat ini ada kotoran. Misalkan kita membersihkan tempat ini ada kotoran babi misalkan. Masih ada kotorannya. Kotorannya itu kita ambil dulu. Mau ngambilnya pakai kain, boleh pakai tisu, boleh apapun juga. Kotorannya diambil. Kemudian dibasuh dulu. Ini kan tinggal bekasnya kan. Benda najisnya itu kita ambil dulu. Tinggal bekasnya. Nah bekasnya itu kita siram tujuh kali Salah satunya dicampur dengan tanah atau pasir. Yang enak tanah atau pasir itu di yang pertama. Pertama pakai tanah atau pasir, kemudian yang enam kali sekaligus bersihkan tempatnya dari tanah atau dari pasir. Oke, sebentar Bib, saya salah dulu Bib. Ya. Daerah Bib. Misal misal saya babi Bib. Iya. Misal Monggo, monggo. Ini soalnya sak gini enggak ketokan toh? Enggak ketokan. Misalnya ini, ini ini babi, Beb. Misal, maut ini, ah. maut. Misal ini ini babi, Beb, babi. Jadi kalau ada babi geletak, entah itu lemak. Kotorannya maksudnya daging babi atau apa, ya kan? Ini sudah dagingnya sudah dimasak. Oke. Dagingnya sudah dimasak. Ya tapi daging sudah dimasak. Nah, yang jadi masalah itu ada pancinya, ada wajannya, sendoknya, sereng sereng sereng serengnya, sudir sudir sudirnya, terus bak untuk nyuci nyuci itu isah isahnya, ya kan? Terus tangannya yang masa bajunya yang masak dan lain sebagainya. Kefi hal ya Habib? Labut an tubayyin eh, tafsilan li hadhihi al-masalah ad-daqiqah al-'amiqah allati waqa'at fi hawali Hong Kong wa fi jama'ah min Indonesia allati Perlu diterjemahkan nggak yang ini? Gak usah, Mbak. أحيانا هؤلاء تكلم عنها بالهونغكونية ولابد Hong bil Arabia. Gaya dikit kan boleh toh ya? Katanya Habib Novel, ini kan selama kita di sini kan jenengan sering ngomong pakai bahasa Hongkong, kita kan nggak mudeng. Nah ini sekarang beliau ngomong pakai bahasa Arab biar jenengan juga nggak mudeng. Jadi judulnya balas dendam ini. Diskusi pribadi kan boleh. Apa? Napa? Hah? Hah? Jangan bisik-bisik. Jangan bisik-bisik. Pokoknya selesai jam berapa tadi? Jam 5 kan? Tenang, tenang. Zik, zikir, zikir, zikir itu cuma satu menit gak jadi masalah. Serius, saya ngomong serius. Ini ilmu, ilmu seperti ini pahalanya lebih utama daripada 70 tahun bahkan 1000 tahun orang yang ibadah tanpa henti sepanjang hari 24 jam. Bib Hasan banter-banteran itu. Oh iya. Bib Muhammad nanya, itu kan dia mau jawab harus tahu detailnya. Makan dulu ya. Nah, padahal di Indonesia. Ngapunten jeh Mbak jeh. Nggih. Uh, eh, peralatan yang digunakan masa itu nanti untuk jenengan makan atau tidak? Sama. Jadi piringnya yaitu, wajannya yaitu, sendoknya yaitu, karbunya yaitu. Jadi jenengan tiap hari makan babi berarti. Bentar sabar, jangan marah. Ini kita kan penting, tahu betul enggak? Kenapa saya bahas masalah ini? Karena di Indonesia teman-teman saya ditanya ini gitu loh. Kan jadi ini hal yang pokok. Karena kalau sampai babi masuk ke perut kita, ke mulut kita, kita najis, sholat kita nggak sah. Sholat kita nggak nggak sah. Lo capek-capek sholat kalau nggak sah kan ya sayang toh ya. Kewajibannya gugur tapi tidak tidak sah. Nah makanya ini perlu diluruskan, dijelaskan yang benar sehingga nanti untuk semua BMI yang yang ada di Hong Kong dan yang begitu ya, punya majikan ya begitu tahu solusinya. Sebab ini hal yang paling mendasar. Salah sahnya sholat, suci badan, pakaian, tempat dari segala na, najis dan itu masuk najis boh. najis yang yang besar yang yang cara mensucikannya tidak gampang gitu kan. Di tempat yang memang tidak gampang. Kalau di Indonesia gampang, banyak orang malas juga. Gampang malas. Di sini udah banyak yang malas juga nggak gampang. Betul kan? Nah, makanya kita cari solusi nanya yang jelas jangan sampai jawabannya sah, salah. Ini nanti panitia tolong jangan kecewa dengan saya ya, tolong. Karena insya Allah saya a'rifu bil hal. Saya lebih ketahui kondisi dari masyarakat yang harus saya dakwahi. Apa yang saya sampaikan ini penting. Ini pen penting. Sekali ini, ini disiarkan langsung seluruh dunia dan ini bisa diunduh di YouTube kapanpun pun juga dan ini ada di memori jenengan semua bisa di-share ke temannya dan ini satu hal yang saya, saya rasa mungkin ya, mungkin belum pernah disampaikan dalam majelis tablik akbar seperti ini. Betul enggak ini Betul kan? Padahal ini hal yang paling menda mendasar tentang sah tidaknya sholat. Kalau sholatnya tidak sah, sholatnya buruk, maka siksa pasti akan menghampiri. Tapi kalau sholatnya sudah bagus, insyaallah ah, Aman karena awal ditanyakan adalah sholat bib mikiro. Aku tak ngomong. Siap. Aku tak perpanjang waktu bib mikiro. Udah nih belak-belakan mbak. Itu trik saya ngomong gini trik biar beliau mikir maksudnya begitu. Ya. Jadi uh, ini kan penting ya. Pahalanya yang paling gede kan kurangnya ajar panitianya. Udah saya capek-capek, ngos-ngosan, bengak, bengok, ganjarannya di panitia, teganya. Ya kan ini pahala ini sampai hari kiamat kalau diamalkan semua orang, panitianya dapat enggak? Dapat. Yang undang saya siapa? Panitia kan? Berarti panitianya ada dapat dan jenengan dapat enggak? Koretan. Dapat dapat jangan khawatir sama. Jenengan juga ada dapat apalagi yang jenengan sampaikan kepada orang ngono pas masuk dedak ngono barang dan lain sebab sebagainya. Gak apa-apa. Kalau anda nyampaikan ilmu ada orang yang gak cocok, orang gak setuju, gak jadi mah masalah. Santai aja sampaikan. Janiki aturan ini ini sing bener ini ini ini. Wes ada adani loh. Selanjutnya terserah anda. Setuju? Seperti kalau misalnya saya ngomong I love you. Gitu kan ya? Terus ya, aku ratri tresno karo kowe ungkapkan isi ha hatiku. Kan seperti itu misalnya. Cintai orang yang Anda sa sayangi. Makanya jangan takut ditolak, dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya. Setuju? Sudah cukup ya perpanjangan waktunya? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permasalahan tadi, jadi di tempat untuk masaknya berarti kena najis ya. Tempat masak kena najis, piring kena najis, Sendok semua kena najis. Nah. Kalau memang semua mau disucikan kan susah. Masa mau nyiram pasir ke seluruh rumah ya. Tapi pertanyaannya dulu. Ini saya belum tahu belum tahu gambaran pastinya. Jenengan nyedas waktu kesini sini sama babi gila kan? Sekarang doyan apa doyan? Oh, tetap gila banyak. ya. Nah, gini. Kita paling tidak harus suci ketika kita sholat. Dan makan tempat kita makan itu juga harus suci. Kalau memang kita kencingnya yang nggak kena sama ya lainnya, tapi sama pada cuci-cuci yang lainnya itu. Tidak bisa, Bi. apa-apa, yang penting ketika nyuci jangan dicampur, gitu aja. Ketika nyuci jangan dicampur sama yang yang bekas tempat babi-babi itu, itu tadi. Kemudian baju yang kita gunakan untuk masak itu baju yang khusus memang untuk najis-najisan. Jadi itu baju pernajisan sosial. Baju suruh BMI Hongkong gitu ya. Baju rakyat Hongkong. Baju itu yang pakai nah gitu, pakai kelemek, tapi pakai kelemek tetap kena kan ini ya. Ya memang poin jenengan punya baju sendiri itu khusus untuk najis. Tapi kalau mau sholat punya baju sholat khusus yang itu suci. Nah kalau sampai anggota badan itu terkena, maka bersihkan dulu benda najisnya. Kalau memang ada benda bendanya, bersihkan dulu benda najisnya. Kemudian siram pakai air tujuh kali. Yang pertama, sunnahnya yang pertama itu dicampur dengan tanah atau pasir. Iya Bib, saya garis bawah ya Bib ya. Iya. Boleh berdiri Bib? Boleh. Saya Dengan, boleh. Oh, tetap di Dulu. Sila boleh ya? Ya. Karena ini pertanyaannya bagus, pertanyaannya bagus dan minta waktu yang panjang, hadiahnya seperti untuk dua orang. Panitia jangan marah. Nongei hadiah ki sing ikhlas. Kabeh kene siji wong ganjarannya ya padha rasa bingung. Habib Novel ya begini orangnya, seneng karepmu ora seneng ya karepmu. <laughs> ya kan? Paham, Bang? Ya sombong. Maksudnya kita buat semua itu yang mudah, yang simple ya. Kita ingat waktu, ini waktunya panjang. Ini pertanyaan satu seperti orang tiga. Begini. Dari dari ilmu beliau, sebentar deh, tak dulu sebentar. Oke, okay, gampang. Punya ember? Ember besar punya? Punya. Tempat nyucinya itu kira-kira besar atau kecil? Kecil. Oke. Kalau jenengan mensucikan semua capek toh? Nah, tak kasih cara ya. Boleh? Nah, jenengan taruh yang kotor itu di ember. Nanya sama beliau ini. Di ember ya, taruh di ember. Terus jenengan ambil ember kecil, diisi air, campur diisi air campur pasir. Gerujukkan ke di jenis air lembernya. Biarkan embernya itu seperti seperti masukkan ke ember ta, tadi dicampur pasir pertama. Sehingga najisnya udah hilang Habib. Nanya dulu. Ya, yang satu itu sudah hilang nanti kalau dilanjutkan ke kedua sampai tujuh. Airnya menggenang di situ. Suci kan? Kalau air najisnya tidak ada, Oke, sudah ketemu saya jawabannya. Ini namanya diskusi ya. Ya, diskusi. Jadi begini, sebelum ditaruhkan ke ember tentunya jenengan cuci dulu biasa. Cuci dia biasa sampai bersih, sampai wangi gitu kan. Ya, tapi ini nak najis, najis. Tapi ainun najasanya enggak ada. Ainun najasa itu wujud najis. Ainun najasa artinya wujud najis najis. Kalau kencing ada kelihatan air kencingnya. Ya, kalau kotoran ada kelihatan kotorannya. Kalau babi ada kelihatan lemaknya atau babinya. Lah kalau udah wujud najisnya nggak kelihatan, maka jenengan itu tinggal taruh di ember, betul, Beb? Benar. Ya, taruh di ember, benar betul. Taruh di em, ember, jadikan satu grujuk biur pakai air yang banyak, airnya itu dicampur pak pasir. Begitu kan? Itu sekali, terus setelah itu jenengan gujuk enam kali. Totalnya tujuh kali. Yang pertama campur pasir. Kalau airnya itu tetap saya yakin kan gak berubah tuh airnya, maka itu suci, tidak najis lah. Dengan makan, minum pakai sendok, pakai garpu, pakai piring, pakai wajan, pakai sutil, makan pakai sutil kan gak apa-apa. Gak najis, betul ya, Bib? Ya, ini jawaban yang bijaksana dari Habib Muhammad Husin. Itu kalau mau pulaan. Kan? Ya. Hah? Ya. Sekarang kalau mau cara yang mudah, wis ben majikane wong najis ben mangan sing najis, najis gitu kan piringnya ben najis, sendoke ben najis, garpune ben najis, tempat yang buat nyuci itu biar najis najis minimal pokoknya saya kalau mau sholat harus suci saya kalau mau makan harus suci jenengan gampang pas paling kan cuma tubuh jenengan yang kena nah najis betul makan jenengan usahakan najisnya itu kena ke tempat yang mudah dicuci paham jadi tubuh ini betul-betul pakai pakaian yang rapat begini ya pakai yang rapat sehingga yang kena najis nanti cuma telapak tangan Kan bersihkan dulu dengan sabun dan lain sebagainya sampai najisnya tidak ada. Setelah itu baru disucikan. Cara mensucikannya sama. Yang pertama siram air campur pak pasir sekali, lanjutkan enam kali tanpa pak pasir. Cukup jelas? Nah, setelah itu Anda bisa makan, minum, tidur, renang, ngaji dan lain sebagainya. Bebas, paham? Bajunya tapi itu nah Pokoknya simpen untuk hari berikutnya. Kalau jenengan cuci, kalau cuci jangan dicampur dengan baju yang lain. Paham tak? Ini dia kalau dicuci, ini baju memang na najis. Betul kan, Bib? Ya, bajunya najis. Sehingga nanti jenengan aman. Wis roh, oh itu baju yang na najis. Ini baju yang su suci. Nah, pertanyaan saya yang terakhir pada Habib Muhammad. Nah, ini yang jadi masalah. Maaf, saya ini soalnya gini nih orang yang ngeyel. Yai, banyak yai. Saya kalau berdiri kan kurang ajar ya. Nanya ya Bib ya. Nah, itu kan bajunya mengandung najis Bib. Tapi kan najisnya nggak kelihatan Bib. Yang kelihatan kan di tangan. Cuman kan ada keyakinan mungkin waktu bis masak tadi tangannya kena baju gitu kan? Nah, ini nggak ada bekas dabi di baju kan nggak ada toh? Nah, itu enona jasanya nggak kelihatan Bib. Gimana Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu transferan dari langit. Ada yang mengatakan mungkin asapnya itu. Ah. Asapnya itu kalau sampai nempel dan ada baunya, hmm. najis juga. Nah, ini lebih ngeri nih, Bib. Kalau asap tuh wajah babi-babi ini, Bib. Maksud ini jangan dianggap saya kasar. Wajah yang mengandung asap Berarti wajahnya kena Yang enteng-enteng WB. Nah, nah, kalau memang pakaian nggak kena sama sekali, nggak kena sama sekali ya nggak najis gitu aja. Nah, kalau wajah kena asap? Nggak, nggak. Yang penting ketika maksud, masak wajah jangan dalam keadaan basah. Maksud Bib Muhammad, dalam dunia hukum fikih itu ada pendapat macam-macam. Pendapat yang paling hati-hati. Paling hati-hati sampai as biasa itu najis kalau terlampau kena terlampau kena itu nah najis. Makanya ditekan begini biar kita lebih hati-hati. Ya? Kalau kita niat yang baik insyaallah enteng enggak ada yang berat. Udah semua jelas? Jelas? Nanya silakan Mbak nanya alhamdulillah PN Mbak. Berdiri berdiri Mbak berdiri berdiri. Dari berdiri. Berdiri, berdiri mbak. giring Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa karena bikin najis kan. Ah. Najis. Jadi waktu masa itu. Ya, ya. Asapnya, gitu. Betul. Ah, Kira-kira. Beliau ini masih masih bingung. Masuk yo ya tenan najis toh gitu loh maksudnya. Mewakili jenengan semua. Al-Sahih, Al-Mu'tamad, Bandeng, tele bandeng. Jadi gini. Ini ini beliau hati-hati loh. Ya, salah ngomong nanggung nih wong sak Hongkong. Makanya saya serahkan beliau urusan nanggung dosa nanggung dosa ini. Kalau saya kan tinggal menggaris bawahi. Pinter toh saya pinter toh. Gini aja, gini aja. Waktu jenengan masak Wajah jangan dalam keadaan basah Karena anggota tubuh yang basah Anggota tubuh yang basah Itu menurut pendapat Kalau kena asapnya najis Itu bisa nempel najis Jadi jangan dalam keadaan basah Kalau umpama keringatan itu langsung di Insya Allah gak sampai najis Oke oke okay. bagus Beb makasih banyak Nanya sama teman-teman semua, tiap hari masak babi? Coba yang tiap hari masak babi angkat tangan. Nggak, ini, ini biar ya. Ini kan problematika babi, biar KJRI tahu. KJRI harus ngerti bahwasannya apa namanya Kuahnya ini yang paling pokok, ini pokok ini harus diterangkan. Ini pokok harus diterangkan karena bertanggung jawab dunia akhirat, bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau sampai nggak ngerti, ya sampai nggak ngerti kan bahaya yang tiap hari sebagian hampir tiap hari masa babi Jepang tangan hampir semua hampir semua semua yang yang dipaksa makan babi ada enggak enggak ada ya enggak ada ya sudah jawabannya sederhana yang penting wajahnya waktu masak jangan basah tangannya jangan jangan basah itu akan lebih iya Maksudnya Habib Muhammad tadi kan kalau untuk <laughs> wajah wajahnya jangan jangan basah keringat atau apa disedekah. Jadi kalau mensucikan kan cukup mensucikan ta tangan, enggak usah pakai perlemah kan begitu. Saya serius ada teman saya punya kasus. Ya Mbak silakan Mbak, ngapunten ya. Tolong ini berikan pada yang angkat tangan tuh di belakang sana. Tolong. Kalian lempar nanti enggak sopan. Kalau tadi dilempar Sebentar, sebentar. Sambil itu anak, saya lanjutkan dulu. Saya ada kasus, ada kasus. Salah satu adiknya teman saya diundang buka bersama, diundang buka bersama di sebuah hotel, di sebuah itu orangnya buka bersama. Ada juga kegiatan-kegiatan yang lain. Makan malam bersama, judulnya begitu. Cuman makan malamnya di waktu bu, kebetulan nggak begitu paham bahasa Inggris. Itu makan kan ada, Dia dia makan aja menu makan, ambil menu makan. Ingatkan sama teman. Temannya ingatkan. Apa? makanya lah, Nah temannya mau ngomong kan gak enak. Itu ada orang, orang banyak. Apa? Ini babi. Wah. Ngempet, gak bisa muntah. Dimpet gitu kan, mau muntah gak bisa. Ini saya mau babi, kan najis. Mulutnya najis. Solusinya bagaimana? Yo kumuro. Pakai pente itu. Kumur tujuh kali. Salah satunya kamu cuma apa? Pasir. Untuk mensucikan mulutnya dari najis ba babi. Paham? Yang di perut sudah selesai. Kalau perut gak usah jenengan pikir, memangnya perut jenengan gak najis. Lo itu yang yang kotor keluar itu dari mana? Itu semua dari pe perut. Paham ya? ya? sengaja. Artinya kalau sampai nanti kita nggak sengaja pernah makan, ini kan semua mungkin pernah dari piring, dari sen, ya kan, kan? Dari mangkok kuah, mangkok kuah yang itu ada ada bekas babinya kan ya. Berarti kan mulutnya pernah kena najis. Begitu kan? Maka akan lebih baik, akan lebih baik ya jenengan kumur. Ya, ya. Dari mana, Mbak? Dari Lamongan. Lamongan. Maksudnya di Hongkongnya? Oh, tin tin Tin tin Tin Wis pokoknya ngono. Lidah Jawa ini angel. Belum jadi lidah Hongkong, silakan. Saya mau tanya, Bib, kalau membersihkan pakai sabun Berarti tanah itu gimana hukumnya? Hmm. Nah, di sini kan ada sabun toharoh yang biasa digunakan para jamaah kebanyakan di sini. Hmm. Saya mau nanya, pengertian sabun toharoh itu sebagai sabun pengganti tanah siapa yang ngajarkan? Ada tulisannya di, di sabun, ada tulisannya. Lah ya, yang ngajarin siapa? Ya enggak tahu. Ya lihat tulisan. Yang ngajari yang mempro Syekhuhu kitabu faqatahu akhtar min suwabi. Yang punya bukunya salah daripada benar benarnya. Saya mau nanya, ya, apakah Anda bisa yakin saya sabun itu dicampur pasir? Tidak ada kan? Tidak ada yang bisa pasir taruh cari kitab manapun. Begitu Habib Muhammad. Ya. Jadi gunakan sabun itu untuk bersihkan lemak-lemak saja dalam arti untuk membersihkan bukan mensucikan. Nah, yang juga tarik sabunnya. Karena aromanya wangi toh, wangi toh aromanya. Enak kan aromanya? Ya, maksudnya sabun taharah sabun taharah itu dijamin sabunnya halal, bersih, gak campur sama minyak babi, mungkin gak campur sama apa yang haram-haram yang najis, najis. Jadi kalau untuk bersihkan itu betul-betul su suci, mungkin seperti itu. Makanya kita harus nanya yang benar. Dan capnya halal dari MUI. Cap halal MUI, cap halal sabunnya. Sabun ada yang halal, ada yang haram. Sabun yang mengandung najis itu haram dikon konsumsi. Kan ada sabun yang diproduksi dengan lemak babi kan ada. Nah, di negara ini kan harus hati hati makanya diproduksi sabun seperti itu. Ngaten, Mbak? Terus ukurannya pasir itu mencuci barang. Pokoknya nggak 5 kilo. <laughs> Bima Muhammad. Terus walau kotroh Pokoknya terlampau sedikit sak sak jumput gitu ya. Plung. Silakan. Yang jelas sampai bisa airnya. Hmm. Cuma sedikit banget ini yang nggak bisa. Ya, sampai bisa membuat keruh airnya. Keruh tuh letak tapi bukan bludek. Bukan letak banget ya. Paham ya? Ya. Bi Silakan Mbak berdiri yang baju hitam dulu. Ini hadiahnya masih banyak. Panitia bisa minta tolong? Hah? paket perjalanan ke Cina? B. Silakan. Paham ya? Pokoknya, punya wadah tidak usah besar-besar. Kalau tadi kan jenengan kalau niat mau bersihkan tiap hari wadah juragan semua kan repot ya. Nah, tapi yang yang ciduk kecil aja kasih tanah sedikit kan udah keruh toh. Sudah itu sebagai syarat yang pertama. Paham ya? Silakan biar mbaknya dulu ya. Yang hitam dulu, sebentar ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib tanya tentang fikih nikah. Saya ada seorang sahabat, dia sudah menikah e, dan di kampung tertarik dengan seorang juga mempunyai istri dan istrinya bekerja di Hong Kong sini kemudian teman tersebut menikah dengan suami yang istri di Hong Kong tersebut menikahkan diri dan mereka dikaruniai anak satu. Eh, kemudian orang sekampung itu larang untuk anak-anak kecil itu bermain dengan si anak yang nikah siri itu tadi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukum pernikahan mereka, Bib? Dan eh, si anak kecil itu <laughs> dosanya Bukan bukan anaknya yang bersalah ya Bib ya. kan anaknya pernikahan itu. Eng nikah Siapa yang pengen dinikah siri coba angkat tangan Mau semua atau tidak mau? Sebentar sabar. Saya jelaskan. Nikah itu apa? Biar ngerti ya. Dalam hukum Islam tidak ada judulnya nikah siri dan nikah yang ada nikah atau zina. Nikah atau zina. Nikah itu adalah satu perempuannya ada. Bukan nikah sama mayit. Itu ada kan di YouTube? Nikah sama mayit. Ada kan? Nah, jadi mantan perempuannya a ah, ada. Masih hidup. Terus wali yang menikahkan ada. Entah itu orang tuanya, entah itu kalau orang tuanya meninggal kakak, kakaknya, entah itu nanti kakeknya atau wali hakim dari pemerintah, walinya A. Ah. Terus dua sak saksi, dua saksi normal semua, waras semua. Bukan dua saksi gila kan repot. Dua saksi waras normal ya kan? Nah, saksi yang sudah saksi dua oh terus ada maharnya, ada ma maharnya. Terus ada kalimat ijab dan kabul. Ada yang menikahkan, mengucapkan saya nikahkan kamu dengan putri saya atau dengan fulan fulana seperti itu. Terus ada jawaban saya terima, saya terima. Paling dikit gitu kan Beb? Saya terima. Kalau udah begitu, saya terima nikahnya ya. Kalau udah begitu se Itu namanya nikah. Walaupun yang hadir cuma kali yang laki, mantan perempuan gak hadir. Mantan perempuannya ada di Thailand. Ya kan? Tapi ada. Tapi ah, ada. Nggak tentu, beb. Walinya ada di Hong Kong. Mantan laki ada di Hongkong, Lu di Indonesia terus akad nikahnya gimana? Masuk bayfun. Artinya dua-dua ini mertua sama mantu ada di Hong, Hongkong. Ada dua saksi. Sembunyi di dalam kamar hotel, peteng sisan. Sal begitu kan ya. Kemudian selesai itu hmm, jangan tersinggung. Ada yang tersinggung. Enggak toh, jangan enggak siri-siri toh? Betul. Lu sini juga nggak apa-apa kok. Sabar. Nikahnya bagaimana? Sah. Nikahnya sah. Nikahnya sah. Halal atau haram? Halal. Halal atau haram? Nah, tapi melanggar aturan negara. Melanggar aturan pertanyaannya, kalau di Hongkong nikah siri boleh enggak? Mau nikah aja boleh kok. Pemerintah Hong Kong loh maksudnya. Kumpul kebo boleh kan? Boleh. Berarti yang kumpul kebo itu kebo-kebo kan? Aja boleh ya kan? Ya. Artinya kalau nikah siri menurut pemerintah Hong Kong boleh enggak? Boleh. Anda sementara ini tinggal di mana? Di Hong Kong. Berarti melanggar peraturan pemerintah enggak? Enggak. Situasi di Hong Kong begitu. Tapi kalau Anda pulang ke Indonesia, itu akan jadi masa masalah kan begitu. Nah, tapi karena Anda di Hong Kong sebagai warga negara Indonesia, tetap jadi masalah. Masalahnya apa? Hukum yang bagian wanita nggak berlaku sebagai istri. Misal kalau yang pria meninggal, mau minta warisan nggak diakui sama negara. Kan is istrinya, jenengan mau minta cerai susah. Suaminya nggak mau menceraikan ya nggak bisa cerai, kan begitu. Tapi kalau jenengan resmi kan bisa mengadukan ke pengadilan A, ah, agama. Berarti yang nikah sini rugi atau nggak rugi? Rugi atau nggak rugi? Secara hukum Islam boleh, tetapi Islam itu tidak lepas dari negara, negara akhirnya jadinya ru, rugi berarti abdul. itu seperti perintah Rasulullah SAW Alim nikah jangan sembunyikan nikah tapi nikah itu diumumkan sembelih kambing aulim walau bisa undangan wong-wong raketang wongi sepuluh lima, belahan wedhus siji dumno makan masak kan seperti seperti itu jadi kalau tanya hukum nikah siri sah. Abdol tidak abdol. Dosa tidak dosa. Sebentar. Nah, nikah siri dengan siapa? Baik itu dengan orang yang udah punya istri ataupun orang yang belum punya istri. Nah kalau nikah siri dengan orang yang sudah ber, beristri bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Tuh, ini nak hukum ya. Eh? saja, saya mau nanya sama jenengan, yang geragas tuh kalau laki atau perempuan? Laki. Beb, beb dik dikeroyok beb. Katanya ibu-ibu kaum meriang geragas gitu kan? Udah punya suami, udah punya istri kok masih nikah lagi gitu kan? Tapi kata kaum pria enggak, yang geragas itu mbak-mbak. Nah kenapa? Lawang suami itu mestinya diizinkan Allah untuk nikah lebih dari satu. Didum karo koncone. Nah koncone hurung nikah pengen nikah kok orang itu tambah bojone di duwe, kan geragas. Paham? Sebentar, sebentar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jangan katut sama sinetron, jangan katut sama sinetron, jangan katut sama hukum-hukumnya di luar es Islam. Saya mau yang mau mu'tadil, kita yang tengah-tengah tapi yang pas. Terus kalau nikah dengan dengan suami orang gimana? Boleh, enggak jadi mah masalah. Yang penting nih nikah. Lo tuh wanita itu sakit hati, biar dia ngurus hatinya sendiri. Biar dia ngurus hatinya sendiri. Lo kenapa kok urusan hati itu nggak boleh sakit? Hati enggak boleh benci, enggak boleh musuhi. Yang ada sayang kepada yang yang lain, mosok teman jenengan wanita pengen nikah dengan seorang pria, jenengan marah. Berarti jenengan tidak berperi kewanitaan. Tidak ada tenggang rasa dengan sesama wanita. Yang ada egoisme di diri. Yang ada justru memperturutkan hawa naf, nafsu. Lu tapi saya kan gak rela. Gak apa-apa, tidak re, rela. Hatinya harus diem-diem sendiri. Obati hatinya. Ini kenyataan hi hidup. Jangan sampai gara-gara suaminya nikah lagi, akhirnya rumah tangga bubar. Itu justru malah petaka. Paham? Terus ternyata punya anak bagaimana? Ya halal loh anak. Ya kan? Anaknya halal. Lah kalau ada masyarakat yang musuh anak tersebut, ya salahnya masyarakat. Gitu kan? Masyarakatnya sah, salah, tapi masyarakatnya jangan disalahkan. Kenapa jangan disalahkan? Anda hidup bermasyarakat, Anda hidup bermasyarakat masyarakat. Kalau sembunyi-sembunyi berarti tidak menghargai masa masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya marah itu wajar, paham? Coba Ustaz Arifin Ilham sembunyi-sembunyi atau tidak? Tidak kan? Berapa ide Arifin Ilham? Dua, masyarakat marah atau senang? Biasa kan senang gak marah kan? Karena beliau melakukannya dengan bagus dan benar sehingga tidak menimbulkan Dulu coba, coba langsung aja Mbak. Enggak, ada orang yang ikut aliran yang yang yang begitu-begitu yang bagaimana? Begitu-begitu, mungkin nggak suka tahlilan, nggak suka yasinan, nggak suka maulidan. Ikut aliran yang ruwet-ruwet gitu ya. Terus sadar kembali ke aliran kita-kita ini itu ya, yang nggak berusaha dia tetap Islam kok. Ya tetap es, Jelas? Siapa lagi tadi yang sudah dapat hadiah? Jenengan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada ukti-ukti semua yang dirahmati Allah Saya mau tanya Salat Tentang mengenai salat Saya selama ini Eh saya sering Mau salat Arta waktunya selalu di luar untuk eh, menjemput anak sekolah atau mengantar anak sekolah itu. Nah itu sholat itu lebih baik di jamak atau eh bagaimana Pak Habib? Iya ini bahasa dari luar pulau kelihatannya. Eh bagaimana? Eh <laughs> luar pulau ya. Eh ada e-nya. Jadi begini, sholat ya, sholat. Sholatlah tepat pada waktu waktunya dan sholatlah di waktunya. Kasus kita lagi di luar, makanya kalau udah tahu di waktu-waktu sholat di luar, ada ru tempat tiru teman kita yang semalam di pinggir jalan dia sholat. Tidak ada larangan tau sholat dimanapun nggak ada kan? Nah jadi nggak jadi masalah. Jangan dijamak sholatnya. Kecuali kalau anda pergi dari anda asal nggak jadi kebiasaan ya. Ini dari Yunlong, dari Yunlong misalnya mau ke sentral, itu kan udah beda wilayah, beda wilayah. Anda di di sentral mau menjamak sholat boleh, tapi nggak kosor ya. Jaraknya ada 80 kilo? Nggak ada kan? 82 kilo ada nggak? Nggak ada, berarti nggak boleh kosor, diringkas jadi dua nggak boleh, tapi dijamak bo boleh. Jamaknya di mana? Kalau udah keluar dari batas tapal batas kota di mana Anda ting Gak, tak boleh sekarang di Yunlong. Ya wes, saya tak jamak takdim duhur sama asar. Saya mau ke sentral. Gak boleh. Nanti kalau udah keluar dari yunlong gimana? Anda mau jamak boleh. Dengan syarat tidak dijadikan kebiasaan. Paham? Paham. Cukup jelas ya? Nah. ada dia mah? Sudah dua orang lagi dari sini. Satu sini, satu belakang. Ya, Mbak dulu yang pakai baju udung kuning. Kerupuni, Mic-nya tolong. Bismillah. Iya, itu eh, Mbak. Aku main geblok, Mbak. Abis ini kita doa dikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dijelaskan sama e, bagaimana hukumnya zakat yang dikeluarkan setiap sementara gaji para teman-teman kita cuma empat ribu, jadi mungkin sebagian di antara teman-teman kita ini belum ada yang mengerti. Oke, sip. Paham. ting Zakat mal, zakat mal. Zakat mal itu krusnya berapa, Bib? Berapa gram, Mas? 90 Lep, berapa? Coba dicari dulu bib. Salahnya Habibnya grogi. Ya. Zakat itu datangnya setahun sekali. Datangnya setahun sekali. Dihitungnya dari hari dimulai Anda bekerja. Pada hari yang sama di tahun berikutnya pasti zakat. Nah, hari yang sama di tahun berikutnya kumpulkan semua harta. Mobil nggak masuk dihitung, Motor tidak masuk di hitung. Rumah nggak masuk di hitung karena inventaris. Yang dihitung apa? Uang yang ada. Uang yang ada itu apa? Piutang. Ada orang utang sama kita belum bayar. Itu uang ki kita. Paham? Terus uang yang ada di kita walaupun hutang. Walaupun hu, hutang. Ini punya uang sekarang. Misalnya 20 juta. Ya kan 20 juta. Diutang orang 50 juta. Berarti total juta punya perhiasan selama selama wa, wajar. Emas ada puluh, nah ini nggak wajar. Paham kan? Wajar mungkin punya cincin empat, cincin lima di masyarakatnya ya. Di masyarakatnya itu lima itu wajar zakat. Paham? Nah setelah satu tahun ternyata hartanya dikumpulkan, ternyata di nilainya itu setara dengan 85 gram emas terus hari itu. Sekarang misalnya emas empat, uh, anggap emas yang gampang 500 ya, 500 ribu. Kalau 85 berarti kan 42 setengah berarti 42 juta 500. Betul. Jadi kalau punya uang 40 ban zakat. Kalau punyanya cuma 35 tidak wajib zakat. Kalau punyanya 39 enggak wajib zakat. Bib, gaji saya itu satu bulan 5 juta. Jadi kalau di total satu tahun berarti 60 juta. Bukan di total satu tahun. Bukan di total satu tahun. Karena gaji 5 juta diambil, dipakai kan? Ya. Tanya aja yang setahun setelah muter dihitung tabungannya berapa, uang cashnya berapa. Kalau nyampe angka 60 juta berarti kena zakat. zakat. Zakatnya cuma dua setengah persen dari enam puluh juta. Paham? Nah ini kalau sekarang tiap bulan disuruh mengeluarkan zakat dua setengah persen. Yang nyuruh ngawur. Yang nyuruh ngawur. Bentar. Karena nanti salah, itu bukan zakat. Itu namanya soda, soda sodakoh. Kalimatnya dirubah. Silahkan tiap bulan soda dua setengah persen. Kira-kira teman-teman kan nganggap, saya tiap bulan udah zakat kok. Gak ada zakat tiap bulan. Zakat itu setahun seka, sekali. Justru kadang yang setahun sekali gak dijalankan. Gak dihitung, gak dikeluarkan. Ini kan justru sah, salah. Lah tiap bulan bagaimana sodakoh? Sodakoh jangan tiap bulan. Kalau bisa sehari 10 kali. Kalau bisa sehari 20 kali. Kalau bisa sehari 30 kali. Mau sedekahnya lebih dari gajinya. Sama dengan gajinya. Kurang dari gajinya. Makin besar prosentasenya. Maka semakin baik Bagus. Kenapa Islam membuat zakat itu kok tidak besar nominalnya? Allah tidak mau membebani umatnya. Biar umatnya tidak terbebani. Itu diwajibkan. Lah yang nggak wajib untuk nilai tambah umatnya Allah serahkan. Mau 100% kamu sedekahkan ya enggak masalah. 50% nggak jadi masalah. Cukup jelas? Pertanyaan terakhir Monggo monggo. Silakan. Assalamualaikum Habib. Mau tanya, eh, bagaimana hukumnya wanita pergi haji atau umroh tanpa mahram? Haji atau umroh tanpa mahram. Kalau satu rombongan sudah ada tiga wanita dan mahramnya belum? Jadi kalau haji itu berangkat rombongan itu sudah namanya pengganti mah umrohnya berangkat rombongan sudah berganti mah mahram selama rombongannya wanita ya. Jangan rombongannya laki semua, dia perempuan sendiri. Itu harus ada yang nemenin ya. kita yang satu perempuan ya bibiat ya. sebagai mahram. Cukup jelas? Cukup jelas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain kita pending. Waktunya saya mau doa dan pikir satu aja terakhir dari Mbaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa hukumnya sholat kamar mandi? Karena saya menjaga sholat saya sudah dua tahun di kamar mandi. Apa apakah sholat saya diterima atau dan hukumnya apa? Sah apa? Kenapa Alasannya sama majikan nggak bisa. Ah. Kalau kalau dilaporkan ke pemerintah? Nggak bisa. saya paham. Kenapa saatnya di kamar mandi begitu ya? Mbak, jenengan keluar rumah enggak tiap hari? Di rumah terus enggak pernah keluar, kecuali hari KJRI tolong Ada teman dari KJRI? Ya tolong nih dilaporkan. Ini live, ini live nih ya. Ini seluruh dunia melihat ini. Mohon maaf nih apa yang kalau sampai didengar dunia, ini imbasnya nggak kecil Mohon maaf, ini didengar seluruh du dunia. Sampai ada uh, salah satu umat Islam yang diperlakukan seperti ini, ini akan menjadi suatu presiden yang nggak bagus kan ya. Makanya tolong KJRI didengarkan nih teman kita mau sholat aja nggak bisa gitu ya, kecuali di kamar mandi. Loh, ya mau sholat di kamar mandi. Karena apa? Kalau nanti ketahuan dipecatkan begitu ya. Nah terus cari majikan yang lain Bukan? Nah, oke, okay. kita cari solusinya bareng-bareng boleh ya, Mbak ya? Nah, jenengan dari satu hari 24 jam sama sekali nggak boleh keluar. Gak. Tugasnya ngapain?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 Sah sholat dibelani sholat di kamar mandi. Loh kita punya rumah, punya tempat, sholat kok abot ini kan kebangetan ya kita ini ya. Ini buat kita pelajaran, tirus semangatnya. Oke mbak, berarti jenengan terpaksa sholatnya di kamar mandi. Setelahnya sholat, suci dan pakai tempat dari nah, najis. Selama kamar mandinya itu jenengan di tempat sholat pakai jadah yang tidak najis, maka sholatnya sah. Dan saya yakin insya Allah sholat jenengan Allah, Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Cukup jelas? Dah. Sekarang ada 15 hadiah dari Majelis Taklim Cabang Yunlong Perjalanan wisata ziarah ke makam Oh, enggak, enggak, ke makam Ziarah ke mana? Ziarah ke Cina. Ziarah ke Cina, tapi enggak ke makam. Ya, ke tempat yang disebut Rasul carilah ilmu. Nih yang dapat yang dapat nih ya, saya bacakan nomor tiketnya. Yang gak beli tiket berarti bukan rezekinya. Yang gak dikasih tiket sama panitia karena tamu undangan berarti bukan rezekinya. Pripun Mbak Ketua? Jadi ziarah itu kunjungan. Kunjungan itu berarti jalan jalan-jalan ke Cina ya. Hiburan, hiburan, hiburan sampai kerja. Sudah tahu? Tiket, tiket. Tiket ziarah ke Cinanya bisa diambil ke Masjid Taklim cabang Yunlong. Alamatnya. Alamatnya kalau nggak tahu tanya sama panitia. Ciri-ciri panitia, baju warna hijau. Kudung warna hijau, kecuali yang nyeleneh dewe ini. Karena bawa acara kan, jadi pakai bajunya abu. Nomor satu. 791. Ya. Ingat-ingat Pak ya, 791. Oke, simpan aja di situ, simpan. Nanti tiketnya ambil di Masjid Taklim. Nomor 2, 701. Silakan berdiri dulu Ada di belakang, belakang ya. Biar kelihatan. Oke. Oke, 701. Nomor 681 ada? Ada. Kesepakatannya yang ada nomornya. Jangan gitu, nggak boleh dosa. 365 ada? Ada. Nomor 7, 216. 216 ada. Nomor 8 165 65 ada? ada. Nomor 9 Firosa Beng. 212 Dua, dua ada? Dua. Satu, dua. Wiro belum di sini? Dua, satu, dua ada enggak? Angus? Angus, nomor sembilan. Sembilan. Enggak ada. Ini ada di tangan saya. Nomor sembilan, yang berkepala tujuh senyum dulu. Yang berakhiran tujuh senyum dulu. Tujuh, tujuh, tujuh. Ada enggak? Ada. Sebut dua tujuh, dua empat tujuh. Sebelas dua enam delapan dua enam delapan Sekali lagi enam delapan Ada Nomor dua belas Satu kosong Loh kok dua orang Loh kok ada dua orang Satu kosong lima Coba dilihat dulu Itu juga Dua orang Satu kosong lima Ya dua-duanya dapat Kesalahan panitia yang nulis Nomor 14 65 65 ada di situ aja. Terakhir 0 kosong kosong tenang, tenang. Terakhir, nomornya. Enaknya berapa? Coba, coba nanya, nanya masis jenengan lahir bulan apa? Bulan Mei. Mei itu bulan berapa Lima. Oke, okay. lima. Bulan apa? Agustus delapan. Lima, delapan, tujuh. Ada enggak? Lima, lapan, tujuh. Lima, lapan, tujuh cepat. Hangus. Oke, dibalik kalau gitu. Oh, wilayah tulang. Nomor. Sepuluh. Kosong, satu, kosong. Tidak ada. Ya udah, yang sepuluh saya kawinkan dengan lima. Jadinya nomor Lima belas. 15 gak ada. Kalau gak ada, udah. Nomor 2 2 2 Udah. Eh, tonggonya gue rasa bleng. 2 2 2. Makasih. Sekarang kita akan doa dan zikir, setuju? Mbak, jangan nanya enggak dikasih hadiah enggak apa tuh Mbak? Nanti akan kasih hadiah sendiri ya. Hadiah dari saya. Oke, sebelum saya mau minta tolong, saya mau minta 20 menit ya, cukup insyaallah. 20 menit saya akan lelang dan nantinya doa zikir ya. Ya, kenapa saya lelang? Saya sebutkan dulu. Enggak apa-apa, cukup di situ aja, santai. Ini naikin, naikin, naikin. Oh, caranya. Oh ini ditarik ke atas tidak bisa ya? lampunya ini bisa lampu matikan aja. Yang di panggung matikan aja semua lampunya. Yang di panggung maupun di gedung ini tolong mati mau dikit Pak. Bisa semua lampu dimatikan. Jenengan silakan maju ke sini aja. Maju ke sini. Maju ke sini. yang di hall ya semua panitia mohon maaf kalau bisa dimatikan semua kita mau zikir. Semua aja. Kalau bantuan ini sebelas tombol tuh ya. Oh hidup. Oh ya. Yang mana? Yang situ coba. Oh hidup juga. Enggak usah, enggak usah, usah. Ya. Enggak boleh. Ya udah biar gini aja ya. Nanti ketika zikir merem aja kalau gitu ya. Oke. Ini gambaran markas besar Ar-Raudhah di Solo, tempat di mana saya mengajar. Mohon maaf ya. Saya terangkan dikit. Ini yang dikasih tanda ini. Ini kita potret pakai Google ya dari langit. Luas 525 meter persegi. Saya beli tahun 2011 akhir. Ya, ternyata majelis yang luasnya 525 meter persegi tidak nampung jamaah tiap Jumat sehingga luber sampai ke jalanan. Karena nggak nampung, makanya saya tahun 2012 akhir Desember itu saya roboh bangunan ini 90% dirobohkan, dibangun tiga lantai. Bangun tiga lantai tahun 2013 eh, dibangun, 2014 awal tetap ternyata itu nggak cukup. Jadi majelisnya masih sampai ke ke jalan. Kebetulan tepat di samping kalau kita lihat ini yang di kota ini ya. Ini tanah luasnya 1211 meter persegi kurang lebih. Kemarin satu setengah bulan yang lalu ditawarkan ke saya dengan harga 2 m 150 juta. Saya nggak punya uang, tapi saya beli. Ya saya beli. Niatannya agar jamaah nggak di jalan. Kemudian biar yang ngaji lebih enak dan ke depan insya Allah kita pengen menjadikan ini pusat dakwah Islam di Solo Raya dan sekitarnya. Pengennya seperti itu. Nah, tanah ini dijual 2M 650 juta. Saya kasih DP waktu itu 200 juta. Jual mobil, utang ngalor ngidul kita ngulon. Alhamdulillah DP bisa. DP awal mintanya 1 miliar. Kurangnya cuma 800 juta. Batasnya awal Mei harus lunas yang 800 juta. Alhamdulillah berkat jualan buku, berkat jualan CD, berkat sumbangan teman-teman ya, berkat jual mobil lagi, dan jual mobil lagi. Yang ada pokoknya saya jual semua. Sekarang kurangnya kurang lebih sekitar 150 juta. Kurang 150 juta. Insya Allah nanti saya mau lelang beberapa barang. Berapa barang mau saya lelang terserah nanti dapatnya berapa. Setelah itu mungkin teman-teman saya Mas Iswanto dibantu Panitia dari ini yang berbesar hati menyerahkan waktunya kepada saya. Jazakumullah khairu jazak. Teman-teman dari Majelis Taklim Cabang Yunlong, ini yang pertama kali berani menampilkan saya di Hong Kong. Artis bukan, ganteng juga tidak. Ilmu ya ala kadarnya, nekat ditampilkan di Yunlong awal waktu itu ya setahun yang yang lalu. Kira-kira ada yang mau dengar Habib Novel atau tidak gitu ya. Ternyata intuisi ketua majelis taklim Yumlong waktu itu intuisinya itu manjur. Kenyataannya jamaah pada cocok gitu kan. Sayanya juga cocok. Saya itu kalau jamaahnya cocok saya nggak cocok ya saya tinggal. Paham kan? Tapi kalau jamaahnya cocok sayanya co cocok saya seneng. Saya akan ajak orang terus ke ke sini. Nggak mikir apa-apa. Yang penting berang berangkat. Nah terbukti setelah setahun jenengan dikumpulkan lagi penuh yang hadir. Majelis ini penuh Walaupun ya Habibnya gayanya begini, sak karepe dhewe, kadang yo nganyelke panitia. Itu kan? Kon ngedum hadiah yo ya sak kecekele. Bener enggak? Iya, eh, disuruh baca Abdul yo ya moh gitu kan? Sak karepe dhewe. Mungkin ada panitia yang jengkel sama maklum. Mohon maaf yang sebesar besarnya. Habib Nokul yang ini ngomong opo oh? Ono nih, yang mau jengkel silahkan saya minta ma maaf, jangan khawatir. Saya tidak akan menuntut kejengkelan Anda di akhirat. Sebab jengkel karo hati kurang ajar. Ya kan? Sebetulnya begitu, tapi nggak apa-apa, nggak jadi mah, nggak jadi masalah. Saya terima kasih dikasih waktu, dikasih kesempatan diundang sini, dikumpulkan segini banyak. Kalau saya mendatangi tempat tinggal Anda masing-masing kan susah, ya kan? Ini dikumpulkan, tinggal nyampaikan ilmu ganjaran saya ngepek. Ini kan luar luar biasa. Jadi kalau suruh balas jasanya panitia, saya tidak bisa. Jadi nggak usah pakai saya nunduk-nunduk ya. Saya kalau nunduk ngambung kaki jenengan ya tak ambung. Cuman geger nanti Hongkong Raya. Kan begitu maksudnya. Saya ada penghormatan yang luar biasa meskipun penampilan saya seperti ini. Nah insya Allah begitu akhir Mei ini saya harus lunasi. Akhir Mei tempat ini dikosongkan sama yang punya. Awal Juni insya Allah langsung mau saya bongkar. Insya Allah mau langsung saya bongkar. Tapi saya masih punya utang setelah itu 1M 650 juta. Waktunya satu tahun. Saya nggak mau pikir bayarnya bagaimana, uang bangunnya dari mana, nggak mau mi mikir tugas saya pasang niat kerja sebenarnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala itu prinsip hidup saya nah nanti rencananya kita akan bangun seperti ini coba mas nah seperti ini kurang lebih lihat seperti ini rencananya yang di lantai dua nanti untuk jamaah putri lantai satu untuk jamaah putra yang kosong itu untuk jamaah bu, putra Kenapa saya bangun seperti ini? Ini perpaduan antara Mekah dan Madinah. Bentuknya Mekah, seakan-akan di sana tengah-tengah ada Ka'bah, sedangkan bentuk yang melengkung-melengkung dengan ornamen yang hitam, kuning, hitam kuning e, krem itu adalah Madi, ciri khas Madinah. Sehingga orang yang masuk ke sana akan merasa seperti di Mekah atau di Madinah. Harapan saya seperti seperti itu dan alhamdulillah ketika saya niat gambar seperti ini, adik perempuan saya mimpi Adik saya tuh nggak pernah mimpi, mimpikan saya. Dan lihat ini secara langsung begini ya. Uh, mungkin ya rada Isin deh. Off the record. Iya. Mas Seto, bisa di pause sebentar. Soundnya matiin boleh. Jadi yang left biasa. Karena saya muter terus. Di belakang rumah itu nanti mungkin saya terima tamu, mungkin setelah pulang pengajian istirahat. Karena saya kalau pulang itu jam 2 malam, jam 3 malam, jam setengah 4. Hampir tidak pernah ada di, ru di rumah. Nah ini sisi depannya seperti ini. Yang lain maksudnya. Ini dari samping kanan sini. Terakhir. Udah. Ini dari atas tadi seperti ini. Nah, ini akan terwujud gambaran tadi. Suara boleh dinyalakan lagi Mas itu. Ini akan terwujud Adut insya Allah kalau kita bersama sama. Saya jujur tidak punya apa apa punyanya cuman innamal a'malu binniyah. Aman tergantung dari niatnya. Ini beberapa yang mau saya lelang. Nanti yang mau gitu ya. Silakan ngomong, waktunya tinggal 15 menit untuk azikir sekitar 5 menit. Coba sudah jam 5. Ini waktunya maksimal sampai jam 5. Perpanjangan waktunya maksudnya panitia, panitia sampai jam berapa? Sampai jam 6. Hah? Panitia sampai jam berapa? Tidak maksudnya waktu pengajian sama waktu panitia kah? Maksud selesai bersih-bersihkan. Oh, begitu. Sebentar, sebentar biar diurus sama panitia yang di belakang. Ketua panitianya gimana? Oke, setengah enam beres. Jadi saya mau minta bantuan Anda nanti sambil jalan pulang bantu bersihin tempat bisa? Siap? Siap. Begitu? Ya. Lelang akan saya lakukan singkat menit insyaallah selesai selesai. Siapa yang mau beli sorban ini dengan harga 500 coba angkat tangan. Ya. Yang mau dengan 600. 700. 800. 900. 1000. 1000. Mana yang 1000 mana orangnya? 1 2 Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Ada sembilan orang, seribu ya Coba sembilan orang ini sekarang maju ke depan Hum pimpah, cepetan dikit Ini kalau saya naikkan terus kan masih bisa ya Saya nggak mau Ya saya nggak mau seperti itu Cukup seribu Silakan sembilan ini Hum pimpah Ya hum Pimpah Hum Mana lagi? Sebentar, sebentar, biar kumpul dulu semua. Ini kalau saya naikkan terus masih bisa atau? Ya, mau, aku orang geragas. Walaupun itu untuk kebaikan kita harus jangan terlampau begitu-begitu ya. ya. Sewajarnya. Sebentar, sebentar, belum, belum, belum. Home pimpah kloter pertama. Home pimpah itu kan orangnya banyak. Ini kloter pertama, nanti diadu lagi. Satu, dua, tiga. Iya, pemenangnya dua. Nah, sebentar, belum selesai. Home pipa lagi. Mana lagi yang mau tadi? Coba. Nah, yang dua tadi mana? Nah, yang yang tadi sudah home pipa, nggak home pipa lagi. Yang belum. Ya, tenang mbak, jadi yang lain. Yang belum empat orang ya? Jenengan empat, empat orang silahkan home pipa. Ini lima, enam. Bung Bim pa. Ulangi, ulangi, ulangi. Gak bareng. Satu, dua, tiga. Ya, tinggal dua. Silahkan pingsut sekali. Pingsut bu, bismillah. Pingsut ya gitu. Sut begini. Ya, semut, gajah. Nah, satu, dua, tiga. Iya. Silakan bu. Selanjutnya yang mau jubah saya ini. Boleh. Yang mau jubah saya ini, kalau ini saya buka dengan harga awal seribu. Yang berani seribu coba angkat tangan. Ya, yang berani seribu lima ratus coba angkat tangan. Seribu lima ratus. Satu, dua Terakhir harga terakhir Yang berani dua ribu coba angkat tangan saya turunkan, yang berani 1750 angkat tangan. 1750. Masnya sama mbaknya ya? 1750 berani? Tidak berani. Jenengan? Ya, biar 1750. Pakai aja, pakai langsung, pakai. Kalau ini selendang khusus Masjid Ar-Raudhah, belakangnya ada Ar-Raudhah. Dibuat kudung bisa ya. Ini siapa yang berani dari harga 200? Yang berani 300? Terakhir saya angkat 500. Berapa orang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 maaf Belakang ada. Terpaksa saya naikkan lagi biar cepat ya. Ini kan buat bukan buat saya. Ini Majelis Allah Siapa yang berani ini harga 600? 700? 750? Mana coba berapa orang? 1 2 3 4 yang berani 750 coba ke depan semua. Ini ada 5 jadi limpah dulu jenengan. Silakan yang berani 750 silakan ke depan. Cepetan dikit. 5 atau masih jumlahnya? 5 5. 5 5. Silakan. Oh Mempipah Ya ini dua ini menang Dapat satu-satu dulu Tiga ya tiga dapat satu-satu Bentar satu Masih ada masih ada dua Satu Dan masih masih mbak Tadi yang menang sahabat dulu Nah tersisa berapa sis? Dua Silakan ini tadi yang, yang apa namanya Belum dapat silahkan Om Mempipah Dua Ya ini ya Nah uangnya silahkan diserahkan kepada Panitia ya kepada panitia 750. Oke? Okay? Nah, sekarang satu, ini hadiah dari teman saya yang ada di Hong Kong. Ya. Emas. Bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini saya nggak ngerti pak kalung ya. Ya. Ini ada surat resminya ya. Ini dibeli di Chow Tai Fook. Chow Ya, semoga ini ngono ya. Dibeli setahun yang lalu, setahun yang lalu. Harganya di sini tercantum 1890 dolar Hong Kong, 1890. Kira-kira ada yang berminat atau tidak? Kira-kira ada yang berminat tidak? Kalau tidak ada berminat saya akan jual sendiri. Ada berminat? Saya hitung sampai tiga saja. Satu, dua. Ada enggak? Di pintu ya? Ya, silahkan Bu ambil saja sesuai harganya. Makasih banyak. Mari kita bersama-sama zikir dan doa. Sebelum doa ya, di kita bacalah la ilaha sambil panitia mengedarkan apa namanya? sorban, sorban untuk amal terserah jenengan berapapun walaupun satu ru, rupiah semuanya nanti insya Allah untuk kegiatan pembangunan dan pembelian ta tanah jelas nah bagi yang pengen nyumbang tapi saat ini belum ada bisa nanti transfer transfer ke rekening saya caranya transfer bagaimana catat nomor telepon saya nanti main WA WA-nya itu boleh nanti nanya-nanya macam-macam juga Bo? Oh, boleh. Tolong dicatat. Plus 62 sudah 819 819 0 empat lima empat enam satu satu satu. Saya ulangi ya. kosong eh, plus enam dua delapan satu sembilan kosong empat lima empat enam satu satu satu. Nanti bisa nanya ke saya ke nomor itu. Mari kita bersama-sama berzikir. Abdul dzikri fa'lam annahu لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى mari kita bersama-sama memanggil Allah. Panggillah dalam hati Anda. Saya akan wakili dengan lisan saya. Teriakkan dalam hati, panggil nama Allah. Allah. Allah. sembari hatimu ucapkan terima kasih kepada Allah. Bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Tolong maafkan kami semua. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami. Ampuni kami. Tolong sayangi kami ya Allah. Kami sering lalai. Kami sering lupa. Ya Allah, tolong jangan benci kami. Tolong jangan murka kepada kami. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Oh, makasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih telah engkau jadikan kami hambamu ya Allah. Terima kasih telah engkau berikan kepada kami Islam ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah. Engkau beri kami orang tua yang baik. Ayah kami. Ibu kami. Tolong ampuni orang tua kami Oh ayah kami, ibu kami ya Allah. Manusia terbaik yang berkorban demi kami. Yang menyayangi kami dengan tulus. Yang membela kami ya Arhamar Rahimi. Saat ini jauh dari kami ya Allah. Ya Rabbi ya Karim. Ya Arhamar Rahimi. Ya Mujib As-Sailin. Ya Sami'an Du'a Wan Nida. Ya Rabbi. في هذه البلدة يا أرحم الراحمين Di negeri ini kami panjatkan tangan ya Allah. Tolong bahagiakan orang tua kami. Bahagiakan orang tua kami dunia hingga akhirah ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni salah kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya arhamar rahimin. Sembuhkan orang tua kami yang lagi sakit ya Allah. Sembuhkan orang tua kami. Ya Rob, teruntuk orang tua kami yang sudah berada di alam kubur. Saat ini berada di himpitan kubur ya Allah. Tolong jadikan kuburnya seluas surgamu ya Allah. Jadikan kuburnya seluas surgamu. Ya Arhamar Rahimin. Bahagiakan orang tua kami di alam sana ya Allah. Bahagiakan orang tua kami di alam sana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Teruntuk anak keturunan kami. Teruntuk pasangan hidup kami. Ya Allah, tolong maafkan kesalahan pasangan hidup kami. Tolong ampuni dosa-dosa pasangan hidup kami. Ya Allah tolong bahagiakan pasangan hidup kami. Ya Allah tolong muliakan pasangan hidup kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah maafkan pula salah kami kepada pasangan hidup kami ya Allah. Maafkan dosa kami kepadamu terhadap pasangan hidup kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan rumah tangga umat Islam sakinah, mawaddah, warahmah. khususnya rumah tangga hamba dan saudara-saudara hamba ini ya Allah berikan kebahagiaan di rumah tangga kami ketenangan kedamaian ketentraman keindahan cinta kasih ya Rabb jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang dibanggakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saling mencintai saling menyayangi saling mendukung saling membela di jalanmu ya Allah ya Rabb khusus untuk anak keturunan kami. La ilaha illa anta ya Allah. La ilaha illa anta ya Rabb. Anak kami, cicit kami. Tolong jaga mereka agar terus menjadi hambamu ya Allah. Agar terus dalam syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah. Bahagiakan putra-putri kami. Buat mereka tersenyum bahagia selalu ya Allah. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Sukses dunia, sukses akhirah. Dan pada sore hari ini kami mohon kepadamu ampuni dosa-dosa kami selaku orang tua kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni salah kami kepada putra-putri kami ya Allah. Ampuni kekasaran kami kepada anak keturunan kami ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jadikan kami orang tua yang baik dan benar, orang tua yang penuh cinta, orang tua yang penuh kasih sayang. Orang tua yang tidak kasar ya Rabb. Jadikan kami orang tua yang mencintai dan dicintai anak keturunan kami. Tolong jangan pisahkan kami dari anak keturunan kami. dan jangan pisahkan anak keturunan kami dari kami. Bersatukan kami semua dengan orang tua dan leluhur kami di surgamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kami semua rumah tangga, keluarga, pasangan hidup, anak keturunan, orang tua yang saling menyayangi di jalanmu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb Terkhusus untuk saudara-saudara hamba Tolong maafkan salah-salahnya ya Allah Tinggal di negeri kufar ini ya Allah Tolong maafkan kekurangannya ya Arhamar Rahimin Rahmatuka awsa' min dunubina wa dunubihinna ya Arhamar Rahimin Ya Rabb Tolong ampuni dosa hamba dan dosa mereka semua ya Allah Tolong ya Arhamar Rahimin Wujudkan hajat-hajat kami dunia hingga akhirah hajat kami dunia hingga akhirat. Ya Arhamar Rahimin, panjangkan usia kami dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, ketentraman, kesuksesan. Dan kelak beri kami husnul khatimah. Kelak beri kami husnul khatimah. Hadirin, panggil sekali lagi dalam hati. Allah sungguh indah. Allah Allah Allah ucap dalam hati terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز أن سيئاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tirukan saya dengan suara keras. Ashhad setelah saya ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha الله Teriakkan kepada Hong Kong Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Kami bersaksi Tuhan kami hanyalah Allah. Penolong kami hanyalah Allah. Pelindung kami hanyalah Allah. Tujuan kami hanyalah Allah. Pembela kami hanyalah Allah. Rasul kami Rasulullah. Kekasih kami Muhammad bin Abdullah. Ya Allah Tolong Ya Allah Jadikan kami kelak wafat Dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Ibu-ibu sekalian, Mbak-mbak, makasih panitia khususnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas semua kekurangan saya. Insya Allah kita bertemu di majelis-majelis ilmu di Hong Kong dimanapun berada. Siapapun pembicaranya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian mohon maaf. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, wa wala ilaha illallah, wallahu akbar. Uh, jangan lupa kalau pengen bantu majelis, kalau masih ada sisa buku beli saja ya. Hasilnya semua untuk majelis. Makasih.